salihah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya laki-laki menyenangi wanita demikian juga wanita senang pula apabila disenangi oleh kaum pria. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya satu hadis yang merupakan ini kebahagiaan untuk kita kaum muslimin wal muslimat apa kata beliau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mata dunia itu adalah kesenangan wa khairu mata'iha wa khairu mata'i dunya dalam satu riwayat wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al mar'atus salihah maka paling indahnya dan paling nikmatnya dunia adalah wanita yang salihah karena itu ibu-ibu wa akhwat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang muslimah dan mudah-mudahan menjadi wanita yang salihah sehingga betul-betul menyejukkan hati dari kaum pria itu sendiri. Dan perlu difahami bahwasanya hati sini merupakan hati yang sahih yang diriwayatkan ilmu muslim. Bahwa hanya Allah lah yang maha tahu. Maka hiburan untuk kaum pria adalah dengan wanita yang salih. Dikatakan di sini al-mar'atus salihah, bukan wanita yang kaya dan juga bukan wanita yang lain tapi al-mar'atus salihah. Karena keindahan jiwa tidak tergantung dengan urusan dunia. Keindahan jiwa adalah ketenangan hati yang itu diperoleh oleh kaum muslimin yaitu dengan amal soleh. maka ini nikmat dunia. Yang mana juga beliau bersabda dalam riwayat yang lain pula dibuat senang dengan wanita. Oleh karena itu beliau yaitu menikah. Kemudian perlu Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hakikat kemuliaan manusia. Kita tahu bahwa semuanya pasti ingin dirinya mulia. Ingin bahagia. Tidak satu pun manusia ingin dia sengsara. Namun kemuliaan ini banyak diraihnya atau dicarinya oleh manusia. Dianggapnya dunia itu satu pokok untuk menjadi kenikmatan dunia. Nah itu adalah salah. Seandainya nikmat yang abadi itu nikmat dunia, mestinya Allah Ta'ala tidak memberikan kekayaan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi kekayaan itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun tidak. Sebaliknya, justru Nabi Musa alaihissalam dihadapkan yaitu musuhnya Fir'aun maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam ini yaitu dengan dengan ilmu. Jadi kenikmatan abadi perlu difahami oleh bapak dan ibu, terutama kita sudah berkeluarga, bagaimana diri kita menjadi orang yang saleh dan juga salihah. Dan nikmat yang abadi adalah nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat di dunia sampai di akhiratnya. Kalau nikmat dunia hanya dirasakan oleh di dunia saja dan itu belum tentu manusia bisa merasakan semuanya. Namun nikmat yang sifatnya kebahagiaan kita dengan din, dengan tauhid dan beribadah inilah nikmat yang kekal. Nikmat kita di dunia, di alam barzaknya pula, bahkan nanti di akhiratnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam yaitu surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Memang kami sampaikan dalam kitab yang sangat kecil ini yaitu beberapa dalil yang menjadi persatunya kita dengan bapak dan ibu dan tidak mungkin kita akan berselisih apabila kita dibacakan ayat Allah taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Lalu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, dipanggil manusia adalah jenis manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa katanya Allah taala? Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan kami ciptakan kalian itu dari bersuku-suku dan bangsa. Su'uba wa berbangsa dan bersuku. Namun apa katanya Allah Ta'ala li ta'arafu supaya kamu mengenal. Mengenal kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Menjadikan satu sama lain tidak sama. Dan berapa jumlahnya manusia. Tetapi Allah membedakan satu yang lain. Dengan wataknya. Dan juga besar kecilnya. Dengan suaranya. Bahkan juga yang lainnya. Dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Dari sekian jumlah manusia yang Allah ciptakan. Entah dia orang Arabkah atau orang asing, orang Indonesia yang lainnya, maka itu bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Namun Allah mengatakan inna akramakum indallahi. Sesungguhnya paling mulianya kamu di sisi Allah. Kenapa kita harus di sisi Allah? Karena kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah katanya Allah Ta'ala kalian akan dikembalikan. Maka Allah menilai keindahan hidup manusia ini atqakum yang paling takwa. Dan makna takwa ikhwani wa akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, makna takwa diambil dari kalimat waqayah kiwiqayatan, membentengi diri dari bahaya-bahaya yang sifatnya merusak kehidupan kita. Membentengi diri dengan melaksanakan perintah Allah taala yang wajib maupun sunnah membentengi diri dengan meninggalkan larangan Allah Ta'ala baik yang haram maupun yang makruh maka ini makna takwa kalau kita sebagai seorang suami seorang istri faham dinul Islam yang perintah kita laksanakan yang larangan kita jauhi maka itulah kebahagiaan yang abadi apa kata Allah Ta'ala Inna innallaha alimun khabir sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, maha waspada terhadap hambanya. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Keutamaan manusia bukan tergantung dari sisi jasadnya, dari hartanya, dari kebangsaannya, kesukuannya, namun tergantung dari atqakum, ketakwaan kita kepada Allah. Makanya kita butuh ilmu. Karena takwa hanya diperoleh dengan ilmu. Karena takwa berupa perintah, berupa larangan. Dari mana kita mau bertakwa kalau kita tidak menuntut ilmu? Demikian juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala. Meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum" Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu. Karena tubuh Allah yang menciptakan besar kecilnya, pendek dan juga tingginya tidak ada urusannya dengan penilaian. Karena Allah Ta'ala menciptakan demikian. Wa amwalikum dan juga Allah tidak melihat hartamu. Yang kaya lalu dimuliakan. Yang miskin lalu dihina bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tetapi Allah melihat kalian dari sisi hati. Bagaimana hati menjadi hati yang bertakwa, ikhlas beribadah hanya karena Allah Taala. Wa amalikum dan dan Allah juga melihat amal kalian semuanya. Jadi Allah melihat kita amal hati, keikhlasan kita ibadah kepada Allah Taala sebagai bukti syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadatnya hati Bagaimana kita niat ikhlas murni karena Allah Ta'ala menjalankan ibadah. Kemudian wa'amalikum dan itu adalah syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah akan melihat amal kita itu cocok dengan sunnah Rasulullah salallahu Alaihi Wasallam apa tidak. Jika cocok itulah kebahagiaan karena masuk dalam ayat atqakum. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari sisi takwa, berarti Allah menghina dan Allah akan menghukum bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sejarahnya kaum kufar. Tidak ada satu pun orang yang kafir yang berakhir hidupnya dengan kenikmatan tidak. Tapi semuanya dihancurkan oleh Allah taala disebabkan karena mereka menolak risalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memberikan penjelasan kepada kita ulama yang ma'ruf, ulama sunnah. Sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita wajib mengikuti beliau. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya. Karena beliau bukan bicara menurut perasaan seperti kita. Dan bukan bicara karena hasil mimpi, tidak. Tapi bicara beliau bersumber wahyu. Dan mustahil Allah memerintah hambanya kemudian memadaratkan dirinya. Mustahil Allah melarang hambanya lalu itu bermanfaat untuk hambanya. Maka yang dilarang oleh Allah Ta'ala pasti itu bahaya. Dan larangan Allah Ta'ala itu cocok dengan akal kita. Bayangkan kenapa kita tidak boleh mencuri. Karena barang kita dicuri tidak senang. Ketika ada salah seorang sahabat, pemuda dia, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, izinkan saya berbuat zina. Barangkali kita marah dengan adanya orang seperti itu, tapi beliau membawa manusia kepada fitrahnya. Ditanya, punya kamu ibu? Iya. Bagaimana perasaanmu apabila ibumu dizinai? Apa kata pemuda? Saya tidak senang apabila ibu saya dizinai. Apa kata beliau? Maka orang lain tidak senang apabila ibunya dizinai. Begitu ditanya, punyakah kamu saudari? Punyakah kamu bibi? Dan juga seterusnya. Jadi pada dasarnya semua larangan Allah Ta'ala baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW cocok dengan akal kita. Cuma manusia itu punya hawa nafsu. Dari sinilah hawa nafsu itu perang dengan akal kita. Tapi kalau akal kita kita sumbang dengan ilmu tin, ya, kita barengi, kita komando dengan iman, maka hawa nafsu itu akan kalah. Tetapi apabila akal ini tidak kita isi dengan tin, maka akan dikuasai oleh hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah Taala berfirman, maha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mengilhamkan, memasukkan dalam hati kita itu dua perkara. Yaitu fujuraha, keinginan berbuat jahat. Wa taqwaha dan keinginan untuk bertakwa kepada Allah taala. Makanya setiap orang mau berbuat jahat, ada fitrah yang ada dalam dirinya. Dan setiap orang berbuat jahat dia ingin sembunyi tidak diketahui oleh orang, itu menunjukkan fitrahnya. Coba manusia karena kalah dengan hawa nafsunya, ya dan bilang dalik sehingga kalah fitrah ini. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakah Runtung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Kita membersihkan jiwa dengan ilmu. Ilmu apa itu ilmu din? Ya nanti malam insya Allah akan kita bahas keutamaan ilmu din dibandingkan dengan ilmu duniawi. Agar kita menjadi orang yang kuat imannya dan menjadi orang yang bahagia. Ya nomor dua kita yaitu berantas hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini yaitu dengan amal soleh. Seperti kita dalam keadaan sekarang menuntut ilmu, tidak mungkin kita akan diwaswasi untuk berbuat jahat. Ya. Tetapi ketika orang itu lapang dia, kosong dia dalam ilmu dinnya, kosong beramal soleh dari situ kesempatan setan membujuk kita. Yuwaswisu fi suduri nas yang senantiasa membisiki dalam dada manusia minal jinnati wan nas. Oleh karena itu upayakan kita setiap detik, setiap saat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar teman yang jahat yang ada di tubuh kita tidak ada kesempatan untuk sifatnya menggoda diri kita. Selanjutnya dijelaskan pula yaitu beberapa dalil bahwasanya kemuliaan wanita juga tergantung dengan imannya. Jadi kaum laki-laki beriman, eh, kaum laki-laki itu mulia karena ketakwaannya. Demikian juga wanita mulia karena ketakwaannya. Lihat bapak dan ibu, kalau wanita itu sudah tidak ada teman dinnya, teman imannya tidak ada, kita lihat begitu keadaannya di masyarakat. Menjadi fitnah dan pemfitnah. Tetapi kalau wanita ini diisi dengan ilmu din, maka ilmu itulah yang menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia memberi memberitahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena empat sebab, empat pilihan. Pertama ada orang yang menikahi wanita lima liha karena hartanya. Karena banyaknya harta dinikahi. Kalau sudah habis hartanya berarti hilang keindahan wanita. Karena dia menikahi karena hartanya. Yang nomor dua wali hasabiha dan juga karena keturunannya atau kedudukannya. Berapa banyak wali itu wanita dipilih karena kedudukannya dia. Yang nomor tiga wajamalnya dan karena keindahannya. Yang nomor empat walitini hadan karena tinnya karena agamanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara empat ini yang didahulukan adalah nomor empat. Apa kata beliau? Fadfar fidatitin taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang kuat agamanya. Maka hidupmu akan bahagia. Akan beruntung. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh memilih wanita yang agamnya bagus kemudian memilih yaitu dari keluarga yang baik boleh. Nah memilih dulu yaitu kebaikan dinnya. Karena din ini ayyul akhwat yang menjaga diri kita terutama kita hidup pada zaman sekarang dengan begitu banyak fitnah yang mana berita-berita dunia bisa ditangkap di rumah dengan alat yang modern yang cukup kecil dia bisa menampilkan semua kemaksiatan barat dan timur maka hanya dengan ilmu din yang memakari kita, yang membentengi kita untuk istiqomah di atas yang ah. Kenapa kaum laki-laki dia ketika menikah dianjurkan untuk melihat wanita yang baik agamanya? Karena wanita yang baik dia ibaratkan yaitu bibit yang baik. Maka bibit yang baik akan tumbuh dia, tanaman yang baik pula. Bukankah rupa anak kembali kepada bapak dan ibu, maka tidak mustahil akhlak anak ini akan kembali kepada bapak dan ibunya. Maka dipilihnya wanita yang salihah. Dipilih pula kaum pria yang salih. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Tidak disebutkan di sini. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki yang kau ridai wahai bapak, wahai orang tua, diri agamanya. Maka fatazawwajha, nikahkanlah dia. Wa illa takun fitnatan wa fasadan fil aru. Kalau kamu tidak segera menikahkan akan menjadi fitnah anakmu itu. Begitu bimbingan di dalam Islam. Makanya tidak ada manusia kita yang kita saksikan di permukaan bumi ini paling baiknya manusia adalah wanita yang muslimah. Adalah kaum laki-laki yang muslim kaum laki-laki yang sifatnya saleh dan wanita yang salihah. Dan itu sudah terbukti. Lihat bagaimana orang kafir, wanita kafir, dia ada bedanya dengan hewan. Sebagaimana Allah mensifati orang kafir itu seperti hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Itu surat Muhammad. Enggak disebutkan sini. Maka orang kafir itu dia bersenang-senang dan makan ibaratkan hewan yang dia makan. Ya mana hewan tidak tahu itu halal dan haram. Maklum hewan tidak punya akal dia. Maka manusia yang punya akal disumbang dengan hawa nafsu. Kalau tidak diimami dengan ilmu din. Maka lebih jahat daripada hewan. Ya karena itu kita perlu menuntut ilmu din. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang yang muslim dan juga muslimah dan hendaknya kita memohon kepada Allah Ta'ala tambahan ilmu karena ilmu inilah yang memperbaiki diri kita yang menjadi sejuknya kita hidup di permukaan dunia ini demikian juga satu contoh sejarah yang sangat mulia diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Ta'ala meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha istri beliau yang paling muda dia berkata Hala binti Khuwailid yaitu saudarinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi saudara perempuan Khadijah minta izin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau teringat kembali akan gaya hidupnya Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah lebih tua berumur 40 tahun, beliau berumur 25 tahun, janda lagi. Tapi ketika beliau ditinggal yaitu meninggal dunia istrinya tidak ada yang paling banyak teringat kecuali dengan Khadijah subhanallah teringat apanya teringat kelembutan Khadijah radhiyallahu anha sampai cemburu Aisyah ini dan itulah ibu-ibu yang harus kita pahami umat ya. jadi kesenangan kita tidak tahu hatinya laki-laki tapi begitu Rasulullah SAW menjadi contoh kita Ya mempunyai kesamaan dia manusia, kita manusia. Tetapi bagaimana dia terlalu terlinang-linang dengan hidupnya Khadijah radhiyallahu anha. Padahal yaitu yaitu istri yang paling tua ya. Yang mana berumurnya lanjut dibandingkan dengan beliau tapi terkesan kebaikan yang dikesan oleh beliau adalah kebaikannya Khadijah radhiyallahu anha. Bukan karena kekayaan tapi karena baiknya. Jadi karena baiknya eh, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan juga bisa menghibur suaminya pada saat yaitu telat datangnya wahyu. Apa katanya Khadijah, engkau tidak usah sedih bahwa Allah akan memberikan kemenangan dirimu, bahwa engkau akan membantu orang-orang yang tidak mampu. Subhanallah. Di saat kesedihan beliau Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Khadijah ini untuk bagaimana bisa menyejukkan hati beliau. Inilah yang menjadi renungan atau kenangan beliau ketika yaitu istrinya meninggal dunia. Apa katanya? Wayhalla binti Khuwailid. Ya, kemudian apa katanya? Lantas rasa cemburuku timbul katanya Aisyah. Ya. Maka aku katakan kepada beliau, apa yang membuatmu teringat kepada wanita Quraisy yang sudah nenek-nenek, maknanya sudah lanjut usia, dan sudah ompong ya yang telah meninggal untuk selamanya ini apa jawab beliau beliau tidak marah kan beliau tahu wanita punya sifat ada sesuatu yang nanti akan kita sebutnya jadi beliau tidak marah tidak dipukulnya Aisyah tahu sifatnya ini orang punya ilmu apa di, dijawabnya dengan bagus bukankah Allah telah memberikan ganti yang lebih baik dari darinya maka beliau memberikan penjelasan kebaikan dari Khadijah itu sendiri ini menunjukkan kenikmatan abadi untuk kaum pria apabila mereka memiliki istri yang salihah, istri yang qanitah, istri yang sifatnya yaitu yang sabira, yang bersabar dan juga yang lainnya. Kemudian juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha karena dia istri yang memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan takwa dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesabaran walaupun dia janda namun begitu indahnya orang ketika hidup dibangun dengan iman baik selanjutnya kita bahas wanita pada zaman jahiliyah mengapa kita membahas wanita pada zaman jahiliyah Ibaratkan kita apabila tidak pernah haus, bagaimana bisa merasakan nikmatnya air? Apabila tidak pernah lapar, bagaimana bisa merasakan nikmatnya makan? Bagaimana kita bisa merasakan nikmat menjadi wanita yang muslimah apabila kita tidak tahu hidupnya wanita pada zaman jahiliyah. Jadi kita ketahui untuk menjadi pelajaran untuk studi banding agar kita tetap istiqomah di atas Islam ini dan agar kita tetap bagaimana bisa membina istri kita dan putri-putri kita agar tetap menjadi putri yang muslimah. Ada satu pepatah yang memberikan penjelasan Araftu syarra la syarri lakin tawakki wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa fihi. Artinya, aku kenali kejahatan itu, aku ingin melihat kejahatan itu. Ya, bukanlah untuk aku ini berbuat jahat, tetapi agar aku ini bisa menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra barang siapa yang tidak tahu atau tidak mengenal kejahatan, Ya kok fihi maka dia akan mengerjakannya. Ya. Jadi kita pelajari makanya ada hadis doif kita ajari untuk kita jauhi. Ya. Ada perkara yang mungkar kita pelajari untuk kita jauhi. Allah Ta'ala menjelaskan syirik, menjelaskan bid'ah, menjelaskan maksiat. Supaya kita menjauhinya. Menjelaskan kepada kita yang baik supaya kita bisa mengamalkannya. Maka wanita, ayu ikhwal akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, wanita pada zaman jahiliyah berbeda dengan zaman Islam. Ya. Satu contoh saja yang mungkin kita sudah mendengar bila anak itu lahir dan itu anak itu perempuan maka dikubur hidup-hidupan ini satu contoh tidak senang diam apabila lahir anak itu anak perempuan Padahal kita butuh wanita. Kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan perempuan. Bukan senang dengan sama jenisnya. Maka apa Allah maka apa katanya Allah Ta'ala? Allah memberikan penjelasan kehidupan wanita pada zaman jahiliyah. Wa idha bushira ahatuhum bil unsa Dalla wajhuhu muswatta wa Dan apabila seseorang jadi mereka ini diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Maka hitamlah wajah-wajah mereka menunjukkan sinisnya, menunjukkan sedihnya. Ya. Dalla wajuhu muswadda wa kadhim. Ya. Yang mana dia itu merasa hina. Ya. Merasa marah dia kenapa saya punya anak wanita? Padahal Allah Ta'ala menjadikan wanita ada kekhususan yang tidak bisa dimiliki oleh kaum pria. Sebagaimana juga Allah menjadikan laki-laki ada kehususan yang tidak bisa dimiliki oleh kaum wanita. Jadi ada manfaatnya. Tapi orang jahiliyah merasa hina apabila dia mendapatkan anak wanita. Sehingga apabila lahir anak wanita ini imma dibunuhnya. Ya. Karena dia merasa hina. Maka ini keadaan pada zaman dulu. Maka Allah Azza wa Jalla membantah perilaku orang jahiliyah ini dengan firman Allah taala yang disebut di dalam ayatnya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutila ingatlah ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidupan ya. kena do, punya dosa apa dia dikuburnya nah. dan ini peringatan juga untuk kaum ibu-ibu ummahat ya jangan sampai kita menjadi orang-orang pada zaman jahiliyah yang kurang sedang dengan anak sehingga dibunuhnya baik dibunuhnya dalam rahim tidak diperkenankan nah karena membunuh dengan cara apapun tetap membunuh maka Allah akan menanya wa idal mau'udatu su'ilat maka bayi-bayi wanita yang dia sudah menjadi janin sudah menjadi anak dia empat bulan lebih dia sudah menjadi anak kemudian dibunuh bisa akan ditanya wa idzal mau'utatu silat kenapa kalian itu dibunuh bi ayyi dzambin kutila sebab dosa apa kalian itu dibunuh wanita itu dibunuh ini perhatian untuk kita semuanya begitu keadaannya orang zaman jahiliyah jadi hina wanita ini tidak ada harganya bahkan dijual belikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia apa katanya? Dahulu apabila ada seorang suami meninggal dunia, suami meninggal dunia, maka keluarga laki-laki lebih berhak untuk mewarisinya. Jadi wanita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Entah wanita itu mau dijualnya kah? Atau mau dinikahi oleh saudaranya? Mau dinikahi oleh bapaknya yang lainnya? Atau memang dilarang untuk menikah? Ini keadaan pada zaman jahiliyah bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah taala dengan adanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Qur'an ini membawa nikmatnya hidup terutama untuk wanita. Maka disebutkan dalam satu ayatnya turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Surat An-Nisa ayat nomor 9. Wahai orang yang beriman, tidaklah halal bagimu, wahai kaum pria, mewarisi wanita dengan jalan paksa. Jadi ketika wanita sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia setelah keluar dari masa iddahnya punya hak untuk menentukan siapa pasangan hidupnya. Ini pada zaman setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda pada zaman jahiliyah tidak punya hak apa-apa mewarisi harta suami tidak boleh. Berbuat apapun tidak boleh. Tergantung dengan keluarga suami yang telah meninggal dunia. Ya dan bila mentali. Namun setelah datang Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi wanita tersebut tentunya bebas yang diikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah taala, seorang ulama sunnah yang pernah datang di Indonesia dan juga pernah ke Mahat kita memberikan penjelasan tentang yaitu wanita yang mulia yaitu dalam satu kitabnya apa kata beliau wanita pada zaman jahiliyah dijual belikan seperti hewan jadi ditukar tukar tambah ya dijual ya dihadiahkan ya dihibahkan dipaksa agar dia mau menikah atau dipaksa menjadi pelacur bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wanita pada zaman jeli itu ada empat macam pertama dinikah seperti nikah Islam dan itu paling baiknya tapi itu sedikit yang nomor dua dia memasang di rumahnya dia siapa saja tamu laki-laki bully ia itu masuk sejumlah sepuluh atau sembilan setelah itu ketika dia melahirkan, maka wanita ini dia memilih siapa pasangan suaminya dari sembilan itu yang di, yang disenanginya. Ada lagi yang memberikan penjelasan pula dalam hadis itu bahwa wanita ini dia bisa saja yaitu berkumpul dengan siapa saja laki-laki. Kemudian oleh pemerintah saat itu maka apabila sudah lahir anak ini maka pemerintah yang berhak untuk menentukan kamu suaminya si wanita ini didoktrin tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu jahatnya dan tidak ada eh, bedanya wanita itu di, dengan hewan pada saat zaman jahiliyah. Nah, bersyukurlah kita kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah taala dengan datanya Islam ini dihormati wanita ini. Ya. Dia mempunyai hak seperti kaum laki-laki walaupun ada beda. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru tidak sama laki-laki itu dengan perempuan namun hak-hak ibadah hak-hak tertentu mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki selanjutnya sekarang setelah kita mempelajari begitu bahayanya hidupnya wanita pada zaman jahiliyah yang dikuasai oleh hawa nafsu yang mana menjadi yang menjadi raja adalah kaum pria maka sekarang kita melihat bagaimana Islam memuliakan martabat wanita ini setelah kita tahu kejahatan, kita perlu studi banding dengan dinul Islam yang penuh rahmat ini. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang belas kasihan kepada hambanya wanita ini. Dengan belas kasihannya itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peraturan-peraturan hidupnya. Ya mana tidak boleh orang itu keluar dari tata dan tata tidak boleh keluar dari wahyunya. Pertama, Wanita menurut asal adalah bagian dari laki-laki. Jadi wanita itu kalau kita eh, kembali pada asalnya adalah dari kaum laki-laki. Yang mana Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Hawa alaihi alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Jadi menghina wanita berarti menghina kaum laki-laki. Makanya Allah mengatakan Innaman nisa'u eh, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqaiqur ikuriza Sesungguhnya wanita itu belahan dari laki-laki. Ya. laki karena punya unsur yang hampir sama. Ya. Mempunyai watak yang hampir sama walaupun ada perbedaan. Tapi karena memang dari jumlah yang satu. Ini yang pertama. Jadi ketika Allah Ta'ala memuliakan hambanya, maka semua hambanya yang ahli takwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang nomor dua wanita mempunyai hak hidup seperti kaum laki-laki. Ya. Walaupun ada perbedaan, tapi mempunyai hak hidup dia. Berhak untuk memilih. Ya, dan juga berhak untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka wanita itu pakaian bagimu hei hei suami wahai laki-laki dan kamu pun wahai laki-laki adalah pakaian bagi mereka mana wanita itu ya jadi diibaratkan yaitu satu kehidupan wanita itu akan menyejukkan laki-laki demikian juga laki-laki dia hanya menyejukkan hidupnya wanita apabila didasari dengan il ilmu. Ini nikmatnya apabila kita hidup di dalam naungan ajaran Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan hunna libasul lakum wanita itu bajumu. Wa antum libasul lahunna dan kamu wahai suami baju untuk istrimu. Baju ini mana melindungi Bagaimana kita bisa melindungi haknya wanita? Dan bagaimana wanita pula bisa melindungi haknya kaum laki-laki? Karena Allah memberikan kekuatan sendiri untuk wanita ini yang tidak dimiliki oleh Kambria. Bayangkan apabila kita punya anak kecil. Kita suami disuruh menggendong anak tidak mampu untuk semalam suntuk tidak mampu. Tapi kalau istri walaupun dia kurus mampu dia dan rida dia menggendong sampai tidur dengan mengantuk berdiri. Nah, kalau kita suami tidak mampu ya. Nah, bukankah kita bersyukur kepada Allah Taala? Ya. Demikian juga ada wanita yang ya, ya itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh suami yang tidak bisa dilakukan oleh si istri. Seperti bekerja keras, ya, mencari rezeki. Makanya Allah Taala tidak mewajibkan wanita untuk mencari rezeki menurut asalnya. Karena wanita yang selagi belum menikah tanggungan dari keluarganya, entah itu bapaknya, kakeknya, atau dia saudaranya, atau anaknya dia. Sementara Allah Ta'ala Kemudian sebaliknya Allah mewajibkan kaum pria Untuk menjadikan nafkah istrinya Bukankah mulia wanita? Mulia dia Karena pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh wanita Maka Allah melimpahkan kepada Hambanya laki-laki Demikian juga pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki-laki, maka Allah melimpahkan kepada hambanya wanita. Makanya beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Maka wanita itu menjadi raja, menjadi pemimpin di rumah suami. Karena layak, karena wanita punya sifat yang lembut. Layak dia mendidik anak di rumah. Layak dia belas kasihan terhadap anaknya dan belas kasihan ibu kepada anak lebih tinggi daripada belas kasihan bapak kepada anaknya dan itu bisa kita saksikan berapa banyak ketika orang yaitu suaminya marah kepada anaknya jangan jangan dimarahi digendongnya walaupun menangis dan lain digendongnya nah inilah berarti kita saling butuh membutuhkan dalam berkeluarga ini kita harus tahu bagaimana keistimewaan wanita itu sendiri yang mana kita tidak bisa menirunya Demikian juga wanita hendak hendaknya juga mengetahui keistimewaan dari kaum pria itu sendiri yang itu haknya dia tidak bisa dimiliki oleh wanita itu sendiri. Kemudian juga diantara wanita ini mempunyai hak yang lain, bukan seperti pada zaman jahiliyah. Wanita berhak untuk memilih pasangan untuk dirinya. Ya, pasangan hidupnya berhak untuk memilih, tidak bisa dipaksakan. Banyak sekarang orang tua kamu harus dengan ini. Ya. kalau sifatnya kami harus bagaimana Pak? Bagaimana Ibu? Yang menga, yang mengerjakan yang nanti hidup bersama itu bukan kita, tapi anak kita. Tapi kalau kita sebagai orang tua memberi nasihat kepada anak, pasangan ini memang tidak benar dinasihati. Namun apabila sudah cocok dengan dirinya, dia senang. Kok beda yaitu sukunya yang lainnya, maka kita tidak boleh menghalangi mereka karena mereka yang telah menentukan yaitu kesenangannya dan sudah baik dalam dinnya pula. Makanya Allah beliau mengatakan la tunkahus sayyibu hatta tustamara. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali diajak untuk bermusyawarah runding Gimana ini ada si fulan ya. Mau menginginkan kamu, nah, berpikir dulu. Nah, karena dia telah pernah menikah sehingga dia bisa menimbang. Ya. Jangan sampai nanti masa yang lalu terulang untuk masa depannya. Tidak boleh orang tua memaksakan dirinya, tapi diajak musyawarah. Ini baiknya wanita di dalam Islam punya hak untuk menentukan pasangan dirinya. Walal bikru illa biidniha. Dan tidak pula seorang gadis dinikahkan melainkan yaitu diminta izinnya. Bagaimana dengan si fulana? Kalau dia diam, menunjukkan dia setuju. Nah, tapi kalau protes, kita tidak boleh memaksakan dulu. Bahaya. Jadi, jadi wanita apabila dia katis, diberitahu oleh ibunya atau ayahnya atau saudaranya atau saudarinya, dia dia menunjukkan setujunya. Dan seandainya dia tidak setuju tidak boleh dipaksakan. Bahkan para ulama memberikan penjelasan wanita yang dipaksakan menikah sedangkan dia tidak setuju boleh dia fasah. Boleh dia tidak mau dikumpuli oleh sesuaminya karena dia tidak setuju. Kenapa hidup bukan sehari dua hari? Maka hidup bertahun-tahun perlu ada pasangan yang bagus, pasangan yang cocok dinnya, pasangan yang sifatnya orang yang ahli ibadah keduanya. Kemudian juga cerai pun juga demikian. Cerai bukan hanya haknya si suami, maka wanita pun juga boleh khulu. Ya. Boleh mengajukan khulu, minta diceraikan oleh hakim ketika si istri menjumpai tindakan suami yang tidak mendukung untuk hidup selanjutnya. Nah, ya. Berbeda dengan wanita pada zaman jeli, apapun apa tergantung dengan suaminya dan juga kerabatnya. Tapi subhanallah di dalam Islam ya. ketika Allah memberikan hak si suami untuk mencerai istrinya, maka istri pun diberi hak oleh Allah taala apabila terganggu hidupnya, terdalimi dia, agamanya dan fisiknya berhak untuk mengajukan huluk lepas dari pernikahannya juga. Ini menunjukkan keindahan di dalam Islam. Supaya laki-laki tidak menghina, tidak menyiksa, tidak mendalimi. Bahkan juga Allah Ta'ala memberikan hak kepada laki-laki cerai itu hanya dua kali. atau laku merotan Cerai itu hanya dua kali. Pertama untuk menjadi pelajaran bagi dia. Dan orang ketika dicerai pun tidak boleh diusir dari rumahnya. Subhanallah. Disuruh tinggal di rumahnya. Makan di situ, mandi di situ, tinggal satu yang tidak berkumpul. Supaya apa? Supaya waktu-waktu ini menjadi yaitu kesempatan untuk mereka berdua berpikir kami yang salah atau suami saya yang salah. Tidak boleh diusir dari rumah. Tetap di rumah hanya pisah ranjang. Ya, tidak boleh disuruh keluar. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Bayangkan tidak ada peraturan yang paling mulia dalam masalah urusan hal ini melainkan peraturan dia. Makanya apabila ada suami yang ketika mencerai mengusir istrinya dia salah. Islam dia Islam yang tidak cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih batas dua. Kalau sudah tiga kali tidak boleh menikah lagi walaupun suami itu dia tertarik dengan istrinya. Kecuali istri ini dinikah lagi oleh orang lain dan juga berkumpul setelah itu terjadi perceraian karena ada suatu sebab bukan rekayasa dari suami yang pertama baru suami yang pertama boleh menikahinya supaya kaum laki-laki menjaga lisannya dan tidak sewenang-wenang dia melepaskan istrinya nah ini kemuliaan di dalam Islam bayangkan kalau kita hidup kembali dengan sunnah Rasulullah SAW indah hidup ini tidak banyak perceraian. Bayangkan ketika berkelahi jatuh di situ dalam satu rumah dia berpikir ketika anaknya menangis sang suami tidak bisa mengurusnya sang istri yang bukan katimbel belas kasihan suami. Kalau kami lanjutkan seperti ini bagaimana hidup anak saya? Muncul kesayangan. Ya, inilah nikmatnya. Kalau orang itu kembali di dalam Islam. Allah berfirman, dalam satu ayat yaitu surat Al-Nisa ayat nomor 128. Wa idam ra'atun wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusuza. Jika seorang wanita mana istri khawatir akan nusus atau durhakanya suami atau sikap acuh tak acuhnya sang suami au iradan ya atau membangkang suami itu atau acuh tak acuh fala junaha alaihima ayyusliha maka tidak mengapa kedua suami istri ini mengadakan perdamaian. Ayusliha bainama wassulhu khair, damai itu adalah paling baiknya. Eh, damai daripada begini gimana? Ya kita musyawarah saja memang kami sebagai seorang istri hanya kemampuan seperti ini. Dan kami kalau didalimi seperti ini, kami tidak bisa hidup selamanya aku kembalikan mas kawinmu dan aku cerai. Aku tidak fasah. Aku khuluk diizinkan di dalam din. Karena Allah melarang hambanya mendalimi. Ketika sang suami didalimi istrinya, dinasihati tidak berhasil, maka boleh mencerai. Maka ketika si istri didalimi oleh suami, ya, ketika dinasihati suami tidak berhasil, jalan tengahnya adalah putus sekarang cerai atau khulu dan ini menunjukkan indahnya peraturan di dalam Islam berbeda dengan orang Nasrani tidak boleh cerai tapi boleh zina naudzubillah tapi dalam Islam lain mungkin si fulan tidak cocok dengan hidup dengan fulana ini tapi cocok dengan yang lain maka Islam memberikan peluang namun ayyuhal ikhwah perlu kita menjaga diri ya jangan gampang untuk minta cerai dan jangan pula gampang suami mencerai karena hidup di dunia itu penuh dengan ujian. Rasulullah SAW diuji oleh Allah Ta'ala dengan istrinya. Tetapi karena ilmu dan kesabarannya subhanallah menjadi istrinya di surga. Ya. Maka kita ketika dihadapkan yaitu sesuatu yang aneh tingkah lakunya si istri, maka ingat kebaikan dia. Ya. Ketika seistri istri marah, ingat kebaikan dia. Karena kami yakin bahwasanya tidak mungkin istri marah 24 jam. Demikian juga untuk ibu-ibu. Ketika suami dia marah, mungkin datang, makanya belum siap yang lain marah, ya, ya. Maka harus bersabar. Kalau perlu minta maaf, ya maafkan ini tadi anaknya sedang menangis, yang satu sedang sakit, yang lainnya, ya. Dan juga mengingat itu karena apa? Kalau si suami dia mendapatkan udur disampaikan udurnya si istri, insya Allah itu menjadi lapang dada. Jadi untuk menundukkan hati kemarahan si suami itu gampang, sebetulnya gampang, tidak sulit kalau kita tahu caranya. Yang insya Allah nanti akan kita jelaskan belakangan ini. Ya. Jadi jangan sampai kita kita melihat satu hal yang tidak senang, kemudian dihukumi dengan tidak senang itu lalu kita lepaskan. Ya, karena manusia ada kalanya dia salah, ada kalanya dia benar, seperti kita. Ya. Kita seorang suami tidak mungkin akan benar seterusnya dan juga tidak mungkin salah seterusnya. Demikian juga seorang istri. Maka hendaknya saling kita memahami ketika dia marah, ingat kebaikan dia. Karena kita rata-rata menikah itu mesti menikah dengan wanita yang kita senangi. Dan wanita itu mau dinikahi karena dia merasa senang dengan laki-laki itu. Ingat itu. Masa yang, yang pertama itu untuk menjadi jaminan kita. Ya. Kita hidup tidak sama. Antara laki-laki dan perempuan mesti ada perbedaan. Tetapi yang menyatukan kita ya likhwal akhwat, bapak dan ibu, yang menyatukan kita itu din. Yang membuat sadar kita bersabar itu adalah ilmu din. Maka dengan ini hidup kita akan nikmat dan anak kita juga senang. Tapi kalau setiap sehari kita ini sang suami marah terus dengan si istri, istri bertengkar apa yang terjadi dalam hati anak ini? Ya, ini harus kita pahami. Kemudian juga wanita berhak mendapatkan warisan sekalipun tidak sama bagiannya. Ya, kalau pada zaman jahiliyah wanita bagian budak punya harta kalau sudah menikah miliknya suami. Pekerjaan apapun pada dasarnya wanita bagikan budak, bagikan amat. Tetapi Allah Taala menjelaskan di dalam ayatnya, "Yusikumullahu fi awlatikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka Allah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu untuk bagian anak-anak laki-laki, anak-anakmu laki-laki, maka dia mendapatkan dua bagian daripada anak wanita. Ini perlu kita pahami dulu. Jadi ketika kita orang tua meninggal dunia, ya, punya anak perempuan dua, punya anak laki-laki satu, maka harta dibagi menjadi empat. Anak laki-laki dua, anak perempuan satu-satu. Dan jangan iri. Kenapa? Kalau anak perempuan ini menikah, dia tambah rezekinya apa kurang? Tam, tambah karena mendapatkan nafkah dari siapa? Suami. Tapi kalau anak laki-laki menikah, Berkurang apa tambah rezekinya? Berkurang karena mengurus isi istrinya. Subhanallah. Allah mengatur hidup seperti itu. Nah. Peraturan Allah, Allah tidak akan berubah zalim. Allah maha adil. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu cara hidup kita. Dapat bagian dia. Terimalah walaupun dia satu bagian. Karena kita menerima yang cocok dengan diri dari Allah Ta'ala itu harta yang rahmat, harta yang banyak manfaatnya. Ya, jadi wanita dapat warisan pula. Sebagaimana laki-laki, cuma laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar. Karena kita tahu, karena laki-laki ini apabila dia menikah, dia harus mengurusi istrinya, anaknya, kerabatnya, yang lain. Sedangkan wanita murni uang itu untuk dirinya. Selanjutnya, wanita berhak membelanjakan harta. Nah, ya. Kalau pada zaman dulu tidak boleh. Ya, jadi wanita berhak membelanjakan harta. Tentunya itu harta sendirinya. Tapi membelanjakan harta hendaknya memberitahu suami. Ya, agar nah, apa? Agar apabila kita membelanjakan harta ini tidak cocok dengan sunnah, maka suami yang mengerti sunnah itu untuk membimbing kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hati yang sahih. Baik, di sini contohnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id ya wanita muslimah ya bersedekah berupa giwang berupa anting-anting dan juga kalungnya mereka meletakkan di selendang yang dibeberkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu beliau ketika berkhutbah setelah berkhutbah kepada kaum pria maka beliau menuju kepada kelompok wanita apa katanya? Ya ayat ya nisa tasaddaqna tasaddaqna wahai wanita bersedekahlah kamu bersedekahlah kamu. Ya. Bersedekah. Ditanya kenapa? Fa inni uritukunna karena saya diperlihatkan oleh Allah Taala yang banyak masuk dalam neraka itu adalah wanita. Nah. Tapi wanita tidak marah saat itu. Menanya walima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya dua. Takfurnal asyirah. Karena kamu itu mengingkari kebaikan suami. Yang nomor dua watak lakna dan kamu itu sering mencaci. Maka tasaddaqna bersedekahlah untuk menebus dosamu itu. Maka wanita itu sekaligus dia punya kalung dilepasnya diletakkan di selendangnya sahabat Bilal yang di paper tadi. Ada lagi yang cincinnya dilepas menunjukkan bolehnya wanita dia menginfakkan hartanya, ya. Tapi kalau menginfakkan harta suami harus izin. Ya. Kecuali itu haknya si istri seperti belanja. Maka seandainya si suami dia bakhil tidak memberi belanja yang cukup sesuai dengan kebutuhannya, boleh sang istri dia Ya, mengambil tanpa sepengetahuan dari suaminya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan seorang wanita yaitu Hindun datang kepada Rasulullah SAW mengadu bahwasanya Abu Sufyan adalah bakhil apa katanya khudhi ma yakfiki wa walatiki tidak apa-apa kamu ambil tapi bil ma'ruf ambil yang wajar jadi kalau kamu memang kurang untuk makan dan minum, ambillah tapi yang wajar. Tidak boleh mengambil untuk membeli ini membeli itu. Karena pada dasarnya harta adalah miliknya laki-laki kalau itu memang hartanya laki-laki. Kalau hartanya wanita ya miliknya wanita. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sudah berkeluarga merasa semua harta itu miliknya si wanita bukan. Jadi harta itu miliknya suami. Kalau itu memang hartanya si suami tapi kita berhak untuk menjaganya. Dan apabila belanja maka memberitahu. Ini belajar-belajar yang sifatnya bukan kebutuhan pokoknya. Namun kebutuhan pokok seandainya suami lupa boleh mengambilnya tanpa memberi tahu. Nah, ini juga menunjukkan keindahan hidup di dalam di dalam Islam. Selanjutnya, ayyuhal akhwat yang dimuliakan Allah Taala, wanita tidak diwajibkan jihad melawan orang kafir. Karena jihad perlu fisik yang kuat. Ya. Dan perlu ketabahan mental. Dan perlu yaitu berjalan jauh. Yang mana wanita tidak memiliki sifat seperti itu. Dia merupakan mulianya. Jadi wanita bukanlah. Wanita adalah yaitu ibaratkan satu zina keindahan yang perlu untuk dipelihara ya agar keindahan itu tetap dia indah maka apa katanya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, apakah wanita diwajibkan jihad? Beliau menjawab, "Na'am, iya, tetapi alaihinna jihadun." Dia tetap wajib jihad. La kita fihi tidak ikut perang di medan pertempuran, tetapi al hajj wal umrah tuh Jihadnya adalah haji dan umrah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Yang mana Allah menjadikan wanita lain dengan laki-laki, maka Allah tidak mewajibkan wanita jihad untuk melawan orang kafir di medan pertempuran seperti Allah memerintahkan kepada kaum pria. Ini adalah menunjukkan bahwasanya wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Dan masih banyak lagi Umahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Akhwat dan juga yang lainnya Keistimewaan yaitu keistimewaan di dalam Islam Yaitu yang mana menunjukkan Yaitu Islam memuliakan wanita itu sendiri Sekarang selanjutnya wanita ahli ibadah masuk surga ya. Kami yakin kita semuanya ingin masuk surga Karena hidup di dunia begini keadaannya Kita ingin mencari Yaitu kehidupan yang baru yang tidak seperti di dunia dan mesti kita akan meninggal dunia. Tetapi kita tidak cukup hidup di dunia. Kita ada hidup yang lebih kekal lagi yaitu hidup di akhirat. Maka bagaimana hidup kita menjadi hidup yang bahagia di akhiratnya nanti. Dijelaskan di sini dalam satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35 36 dan ini insya Allah akan kita bahas secara khusus untuk pengganti dari bahagia berpegang pada sunnah karena tidak ada waktu insya Allah ada 10 kunci kebahagiaan kaum muslimin wal muslimat dijamin masuk surga dan jauh dari neraka di antaranya ayat ini akan kami bahas secara perinci insya Allah ta'ala namun kita baca dulu sekilas di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nas salatah. Maka hawahi wanita yang muslimah Dirikanlah sholat, kerjakan sholat Disebut sholat Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Karena wanita ini Apabila masih muda umurnya Maka ada waktu-waktu yang sifatnya diharamkan sholat Karena datang bulan Atau karena melahirkan Namun terkadang karena Merasa dia tidak sholat beberapa hari Inginnya dia tidak sholat maka Allah menjelaskan wa hakimnas salata. Maka laksanakanlah salat dari wanita yang muslimah. Karena salat hubungan kita dengan Allah. Salat itu dikatakan oleh Allah taala inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, maka ini perlu dipahami. Wa atina zakat dan juga tunaikan zakat. Apabila wanita itu memang wanita yang kaya, wanita yang punya harta yang cukup untuk menggunakan zakat, maka hendaknya zakat. Karena wanita umumnya dia merasa dengan kesenangannya harta itu sangat sulit untuk mengeluarkan zakatnya atau infaknya. Maka wanita yang dia menjalankan salat dan juga menunaikan zakat wa atinallaha wa rasulah dan taatlah wahai wanita, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga istrinya para sahabat dan juga wanita yang muslimah taatlah kamu kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya apa maksudnya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Karena Allah menginginkan ya agar kalian itu bersih dari noda-noda yaitu ahli bait ini agar ahli bait agar keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersangkut urusan yang keji, urusan yang jahat. Dan karena Allah Ta'ala menginginkan untuk membersihkan jiwamu itu dengan sebersih-bersihnya. Maka perintah di sini adalah perintah untuk sholat. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kaum laki-laki sholat ditekankan pula dipanggil secara khusus wa akimnas sholat. Menunjukkan mulianya sholat. Karena wanita apabila dia senantiasa sholat, insya Allah menjadi wanita yang mulia. Karena sholat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian juga apa yang kita kerjakan di rumah ini di samping kita sholat dan paling baiknya sholat wanita di rumah. Dibandingkan laki-laki yang dia berjamaah di masjid, ya, maka setara dengan wanita itu sholat di rumah. Karena paling baiknya sholat wanita di rumah. Ya. Boleh dia sholat di masjid, namun tetap keutamaan wanita sholatnya di rumah. Subhanallah. Menunjukkan terjaganya, terhormatnya wanita itu sendiri Lalu juga bagaimana di rumah itu bisa berinfak dia, berinfak kepada tetangganya, kepada kerabatnya yang miskin dan menjadi orang yang taat kepada Allah taala dan rasulnya. Kemudian juga wadhkurna ma yutsla fi min ayatillahi wal hikmah. Dan sebutlah dan ingatlah kamu ya, bacalah di rumah-rumahmu itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumahmu itu berupa ayat Allah Ta'ala. Dan juga hikmah maknanya hadis. Ya. Jadi wanita tetap diwajibkan menuntut ilmu. Membaca Al-Quran. Membaca hadis. Walaupun dia menggendong anak bisa membaca Al-Quran. Bisa mendengarkan kajian apalagi sekarang pada zaman sekarang. Subhanallah Allah. Yaitu memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Yaitu dengan CD yang kita bisa dengarkan lewat kita yaitu menggendong anak, lewat kita memasak umpamanya, ya. Apalagi sekarang yaitu ada TV-TV khusus yang sifatnya yaitu memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Demikian juga kita bisa menanya yaitu lewat perangkat yang ringan, handphone dan juga yang lainnya. Mencari fatwa, fatwa din. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan kita tidak menuntut ilmu. Inna Allaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha waspada. Lalu Allah menjelaskan, Innal muslimina wal muslimati. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan disebut dua di sini. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan wal mukminina wal mu'minat dan sungguhnya orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak dibedakan laki-laki saja atau perempuan saja, disebut dua-duanya. Wal qanitina wal qanital dan laki-laki dan perempuan yang taat. Wasadiqina wasadiqat dan laki-laki dan perempuan yang jujur. Wasabirina wasabirati dan juga laki-laki dan perempuan yang sifatnya dia bersabar wal khasyiina wal khasyiati dan laki-laki dan perempuan yang khusyuk ibadahnya wal mutasaddiqina wal musattaq wal mutasaddiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati dan laki-laki dan perempuan yang mau bersedekah wasaimina wasaimat laki-laki dan perempuan yang mau berpuasa wal hafizina furujahum wal hafidat laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya Allah kasir, wadzakirat laki-laki dan perempuan yang sering berzikir kepada Allah taala apa katanya Allah taala ini 10 kunci yang insyaallah akan kami sampaikan yaitu hari Sabtu insyaallah a'adda lahum maghfirah maka Allah menjanjikan mereka ini mendapatkan ampunan dijauhkan dari nerakanya Siapa yang memiliki sepuluh kunci ini, dia laki-laki atau perempuan, maka Allah menjanjikan a'adallahu lahum maghfirah. Allah akan menjanjikan ampun maknanya dijaga dari neraka di, di hal apa itu dijauhkan dari api neraka. Wa ajran azima dan Allah akan memberi pahala yang cukup besar, maknanya dimasukkan di dalam surganya. Selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada kita semuanya untuk laki-laki dan perempuan dan Allah tidak membedakan jenisnya tapi membedakan amal soleknya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa yaitu ayat nomor 124 wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa siapa saja yang beramal soleh baik dia itu laki-laki maupun perempuan wa wa mu'minan sedangkan dia itu beriman bertauhid dia Beramal soleh maknanya amalnya cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukminun dia ikhlas karena Allah Taala. Ini dua kunci diterima oleh Allah Taala. Siapa saja dia beramal soleh, laki-laki atau perempuan yang cocok dengan sunnahnya beliau, yang nomor dua hatinya dia ikhlas karena Allah Taala. Faulaika yadkhuluna al-jannah. Maka mereka ini akan masuk di dalam surga. Wala yudlamuna nakira dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Ini menunjukkan ada hak kesamaan wanita itu masuk surga bersama kaum pria apabila mereka sama di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari Ibnu Taimiyah bisa kita baca sendiri. Lalu keutamaan wanita yang bersabar mendidik anak. Kami jelaskan di sini keutamaan wanita, tidak keutamaan kaum pria. Walaupun kaum pria juga punya ke, eh, keutamaan namun karena kekhususan di sini yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki keutamaan wanita yang bersabar ketika mendidik anak perlu difahami untuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala tidaklah suatu perkara yang aneh ya bila sang wanita atau ibu ya itu lebih banyak mencintai anaknya daripada ayah karena ibu dia mulai dari anak itu sebelum lahir sudah dicintainya, sudah dibawanya ke sana kemari. Karena sayangnya terhadap anak yang ada dalam rohimnya ini, tidurnya pun diatur. Makannya pun dipilih-pilih, jangan sampai nanti makan itu membatalkan pada anaknya. Ya. Itu menunjukkan kesayang seandainya wanita tidak sayang kepada anaknya, dibunuh anak itu dalam rohimnya. Ini menunjukkan hal yang harus kita syukuri. Ya, untuk kami ibu bersyukurlah kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum wanita ini belas kasihan terhadap anak. Yang mana anak butuh belas kasihan. Maka manusia yang paling pertama kali berbuat baik kepada manusia adalah kaum ibu. Yang nomor dua baru bapak. Makanya ketika para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, siapakah manusia yang berhak aku ini untuk berbuat baik?" Jawabnya beliau, "Ummak ibumu." Lalu kepada siapa lagi wahai Nabi? Ummak kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi? Ummak kepada ibumu. Subhanallah di di eh, apa itu diulangi tiga kali menunjukkan keutamaan wanita ini sendiri. Ya, Kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi? Abakah. Kemudian baru kepada ayahmu. Inilah yang harus kita syukuri. Dan juga kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sebagai sang suami memiliki istri yang sifatnya belas kasihan terhadap anak. Karena ini nikmat yang tidak bisa dibeli. Nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini" Barang siapa yang menanggung nafkahnya atau mau mendidik ya, jariyataini dua anak perempuannya, subhanallah. Siapa yang mendidik, merawat ya, dan juga memelihara dua anak perempuannya, apa katanya beliau? tu ana anak huwa al jannata ini Saya dengan dia akan masuk surga seperti ini. Jari telunjuknya dengan jari tengah disamakan. Keutamaan orang yang mau mendidik anaknya wanita. Dan tidak ada ibu-ibu orang yang paling cinta terhadap anaknya, paling belas kasih terhadap anaknya melainkan sang ibu. Maka perlu di dalam rumah tangga ini wanita yang sifatnya mawaddah warahmah. Wanita yang sifatnya wadud. Yang sifatnya belas kasihan terhadap anak. Karena anak perlu kasih sayang dia. Perlu mendapatkan kemanjaan. Bayangkan seorang suami ketika naudzubillah min dzalik ketika mencerai si istrinya. Istri itu rida membawa anaknya digendongnya mencari rezeki sendiri. Berbeda dengan ketika kaum pria ketika anak itu diserahkan kepada suami dia kebingungan dia menyerahkan ini kepada ayahnya, ibunya, saudarinya, saudara. apa? Tidak ada kemampuan dalam hal ini. Maka kesempatan yang baik ini, nikmat yang mulia ini bagaimana bisa dimiliki oleh kita sebagai wanita. Punya rasa belas kasihan kita utamakan kepada anak didik kita. Maka dalam satu hadis man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihani. Maknanya siapa yang belas kasihan akan dibelas kasihani. Ya. Bayangkan di sini dijelaskan siapa yang memiliki anak perempuan dua dia bersabar mendidiknya memberi nafkah dia sampai dia besar bahkan juga sampai bisa menikahkan maka aku dengan dia masuk di dalam surga tentunya apabila wanita ini muslimah ahli taat tapi kalau wanita itu kafir naudzubillah min dzalik dia akan mendapatkan kebaikan di dunia saja namun apabila wanita itu muslimah ini nikmat yang harus yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu contoh Subhanallah, alangkah indahnya wanita yang bersabar mendidik anaknya seperti Maryam alaihissalam, mendidik putranya yaitu Isa. Alaihissalam menjadi nabi, ya. Berapa banyak kebaikan Maryam ini. Demikian juga Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik yaitu Eno putranya dua ya Hasan dan Husain dididiknya menjadi baik sehingga menjadi orang yang bisa menyelesaikan pertengkaran antara perselisihan antara sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya. Jadi wanita akan memiliki kemuliaan yang tinggi apabila wanita itu didasari dengan ilmu dan mau memanfaatkan ilmunya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan juga bagaimana untuk mendidik anaknya. Ya. Ini yang harus kita syukuri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dikarenakan karena kesabarannya mendidik anak, demikian juga karena imannya. Bahkan juga ada hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penggembira untuk kita semuanya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salihun nisa'i Quraisyin. Paling baiknya wanita adalah wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala walatin fi sigharihi. Karena dia punya sifat lembut terhadap anaknya pada masa kecil. Bayangkan anak dia, pekerjaannya dia kencing, berak, menangis dia. Tapi ya Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai wanita ini walaupun demikian. Dia senyum dengan anaknya. Tidak dicubitnya. Dan juga tidak dipukulnya. Digendong dia walaupun dalam keadaan naik. Bayangkan kalau itu diserahkan suami tidak mampu suami. Ya. Maka ini seperti ini harus kita kenang pula jasa, jasanya istri kita. Ya. Istri kita insya Allah tidak minta jasa pada diri kita. Karena kita juga tidak punya apa-apa. Namun orang yang diperlakukan baik hendaknya dia memperlakukan baik. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Hal-hal yang seperti inilah, Bapak dan Ibu, yang menjadi sejuknya hidup kita. Ketika kita dihadapkan suatu hal yang sebenarnya benturan suami istri, maka ingatlah kebaikan-kebaikan si istri. Agar kita menjadi turun kemarahan kita. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita dihadapkan kemarahan suami, lihat bahwasanya suami dia berkeringat kepanasan untuk mencari nafkah si istri dan juga anaknya. Jadi salam mengingat kebaikan saudara kita, mengingat kebaikan si istri dan suami, insya Allah menjadi sejuknya hidup. Ya. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi suami istri di dunia, tetapi menjadi suami istri di akhirat pula insya Allah ta'ala. Selanjutnya apa? Wa ar'au wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Jadi wanita kuras ini wanita yang paling mulia karena paling lembut terhadap anaknya dan juga pandai pula dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, ya. Maka bagaimana kita sebagai sang seistri ketika suami dia pergi tentunya suami pergi mencari rezeki, ya untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan anaknya. Upayakan wanita tetap di rumah dia. Maka bersihkan rumah itu. Maka anak didiklah dengan yang bagus. Ketika dia datang, karena apa? Suami dia datang ke rumah tidak ada yang dicari kecuali ketemu dengan istrinya. Dan upayakan, ya, sang istri bagaimana bisa menghibur suaminya ketika saat suami itu datang. Ada seorang wanita yang mulia perlu kami bercerita sebentar. Ada salah seorang sahabat yang ketika dia mau pergi anaknya sakit. Tapi si istri itu tahu bahwasanya si suami itu punya tugas, punya pekerjaan. Ditinggal Ada suaminya ridha wanita ini, istri ini ridha dia di rumah dengan anaknya yang sakit. Maka Allah, anak ini meninggal dunia. Apa katanya? Dia berkata kepada tetangganya, jangan diberitahu suami saya sampai dia datang. Subhanallah. Semuanya itu karena ilmu. Maka ketika datang suami ini tidak diberitahu ini anakmu meninggal dunia bukan begitu. Si istri itu sebelum datang suaminya dia mandi berhias diri kemudian apa? Diajak dia berkumpul kemudian diajak makan. Setelah itu baru diberitahu. Kalau ada orang titip barang, barangnya diambil dikasihkan apa tidak? Lu ya dikasihkan maka anak kita itu titipan Allah Ta'ala kemarin telah diambil bayangkan ketika datang si suami itu bukan dikabari berita yang membawa sakitnya hati suami tidak tetapi ditunda Si istri tahu kebutuhan si suaminya. Dia datang dari perjalanan yang jauh. Dihibur dulu, dikasih makan yang selainnya. Baru dia, dia, dia, dia itu diajak bicara dengan yang lembut. Diajak berpikir dengan din dan begitu baiknya wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hari malam datang malam beliau tidak masuk ke rumah karena waktu itu tidak ada telepon. Jadi kalau malam beliau datang di masjid. Karena apa? Dikhawatirkan nanti malam dia datang ke rumah istrinya dia tidak berhias diri. Yang itu membuat jajal janggalnya dalam hati. Maka beliau datang siang hari ini menunjukkan bahwasanya bagaimana sang istri ketika di rumah menyambut suaminya saat dia datang bepergian indah diri karena memberi indah diri kepada suami hukumnya wajib dan mendapatkan pahala bukankah menghembirakan suami dapat pahala sekarang banyak orang lain dengan suaminya ketika sudah menikah apa adanya lah pakaiannya ya bau nggak enak ya nggak apa-apa tapi ketika dia keluar ya bersolek diri, pakai parfum, jangan ini keliru. Bagaimana suami yang kita cintai lalu seperti itu keadaannya? Nah. Demikian juga para sahabat ketika dia tahu bagaimana para sahabat dia sebelum kumpul dengan suaminya dia mandi sahabat eh, sebelum kumpul dengan istrinya mandi dulu sahabat ini berhias diri karena ingin juga menghormati istrinya dan itu semuanya karena ilmu ayol wabarakatuh ilmu din ya betul-betul menyejukkan di dalam kehidupan dalam rumah rumah tangga selanjutnya hendaknya pula istri menjadi imam dan juga panutan yang baik di dalam rumah tangga ya memberi contoh bagaimana anaknya ya, ya. Karena apa? Karena apa dijelaskan di dalam satu hadis wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Maka wanita itu adalah menjadi pemimpin di rumah suaminya dan memimpin anaknya suami. Jadi seandainya suami ini dia eh, yaitu duda membawa anak dia lalu menikah dengan wanita dia punya anak pula maka wanita istri ini dia bertanggung jawab atas pendidikan anaknya suami yang itu bawaan suami dan anak dengan suaminya sendiri. Wal mar'atu ra'iyah menjadi presiden di rumah mengatur rumah tangga. Kenapa kalau rumah ini ya istri bagus, suami bagus. Sepuluh rumah berarti sepuluh rumah tangga tetangga yang baik. Karena baiknya tetangga tergantung baiknya di rumah. Kalau anak kita soleh salihah, kita sebagai suami yang mukmin, sebagai wanita yang mukminah, sepuluh rumah, ya itu sepuluh rumah maka kebaikan semuanya. Nah, alangkah indahnya dan kebaikan itu semuanya tergantung dengan apa? Dengan ilmu tin. Dan dengan amal soleh. Maka ini yang harus kita kejar. Bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu tin ini. Supaya hidup ini indah. Supaya hidup ini sejuk. Nah, dan juga perlu ibu-ibu ya juga membantu suami bagaimana anak ya ketika di rumah makan dengan tangan kiri maka sang ibu bisa mendengar ah, ini tangan yang kanan. Lihat di situ. Anak yang belum tahu apa-apa, setan itu sudah menggoda. Tangan tangan tangan kiri dia. Diingatkan bagi siang sudah tangan kiri lagi dia. Nah, ya. nah siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab adalah sang ibu ketika di rumah. Bagaimana dia makan, ya dia bagaimana dia yaitu mandi, bagaimana masuk WC, kesempatan yang baik ya. Karena baiknya masyarakat tergantung baiknya anak ini. Dan baiknya anak tergantung pendidiknya. Pendidik memiliki membutuhkan dua lembut dan berilmu. Nah, kalau istri di rumah dia berilmu dan dia lembut ketika anaknya nakal bagaimana? Yaitu bisa menghiburnya, bisa mengajaknya subhanallah Bagaimana suami tidak ingat pada istrinya ketika saat pergi? Teringat dia kebaikan. Ketika melihat anaknya di rumah, subhanallah dia bisa hafal surat ini, bisa nah, tidak ada kembiraan yang paling besar yang dimiliki oleh kaum pria melainkan ketika melihat sejuknya keluarga dalam rumah tangga. Ya, dan ini kunci kebahagiaan yang harus diperoleh, yang harus difahami oleh kaum ibu. Bagaimana si suami datang merasa bergembira dengan anak, tapi kalau dia pulang suami ini anak hilang pergi itu anakmu tadi keluar. Nah kita sudah baru datang capek-capek belum makan belum apa jadi kabari anaknya keluar hilang. Ya dalam rumah tangga perserakan ke sana kemari tumpukan baju yang belum dicuci. Ya. ya kadang-kadang ya, terlintas oleh kamu ya ini nikah lagi saja seperti ini. Ya, tapi kalau si wanita itu dia bisa mengatur dirinya, subhanallah. Akan dibawa sekalipun dia bisa membawa dia akan terlintas dalam pikirannya. Karena orang berbuat baik terkesan dia. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak? Ya, ya semampunya lah. Ini kita sudah begini, ini anak kita ini dan sudah kita upayakan ini biar kita jelaskan kepada mereka. Ya, ini fungsinya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW memberitahu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha maka wanita itu adalah pemimpin presiden di rumahnya karena di rumah ini adalah anak-anak dan yang layak untuk mendidik anak ini adalah orang yang sayang terhadap anak siapa itu maka si istri jadi tidak bertentangan ya. suami mencarikan rezeki dia kebutuhan suami yaitu istri dan anak maka di rumah istri membantu si yaitu suami yang dididik anaknya ini maka inilah hidup yang bahagia bayangkan kalau anak itu menjadi anak yang saleh yang salihah maka ibu mendapatkan pahala yang cukup besar pula ini yang perlu dipahaminya ya kemudian juga dijelaskan pula dari Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang wanita menggandeng dua anaknya diapit dia dengan kanan dan kirinya ya. kemudian dia meminta makanan karena miskin dia wanita itu tidak punya harta dia mengemis dia untuk anaknya ini apa katanya namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan melainkan satu buah kurma jadi ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin dunia ketika ada pengemis tidak ada di rumah itu kecuali satu kurma. Ini imam kaum muslimin presidennya di dunia ya tetapi istrinya punya satu kurma yang itu justru untuk dia lebih mendahulukan untuk kepentingan dia namun apa apa katanya Aisyah radhiyallahu anha kemudian aku memberikan kepadanya subhanallah ya wanita ini dia kasihan dia menggendong dua putrinya dalam keadaan lapar, ridho dia minta untuk anaknya ini. Dan dibagi, kurma itu dibagi menjadi dua. Dimakan oleh anaknya ini. Dan ibunya merasa ridho dia lapar. Karena sayangnya terhadap anak ini. Setelah itu wanita tersebut berdiri dan beranjak keluar. Mulailah keluar. Apa katanya? Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir atau datang dan aku pun memberitahu tentang peristiwa wanita ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikan wanita yang mendidik anak ini dia digendongnya dia ridho kepanasan untuk menjadi nafkah karena suaminya tidak ada dia. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manibtuliya min hadhil banati bisyai'in. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sesuatu karena anak-anak perempuannya Nah, kemudian dia berlaku berbuat baik kepada anak perempuan itu. Ini contoh anak yang sifatnya lapar dan makan. Bisa juga contoh yang lain anak yang sifatnya dia nakal di rumah. Tapi si istri dia bersabar mendidiknya. Ya, bersabar yang mendidiknya dan juga menasihatinya apa katanya Allah taala apa katanya beliau kunna lahu sitron minan nar ya. kunna lahu sitron minan nar maka mereka ini akan menjadi pelindung dia dari api neraka. Subhanallah, wanita-wanita, anak-anak ini menjadi pelindung ibunya dari masuk di dalam neraka. Ini keutamaan mendidik wanita. Dan sekali lagi, untuk ibu-ibu, tidak ada manusia yang paling lembut terhadap anak kecuali sang ibu. Sering seorang ibu menangis ketika anaknya itu dicambuk oleh suaminya. Maka siapa lagi kalau bukan sang ibu yang sebenarnya belas kasihan terhadap anak? dan inilah kebaikan di dalam Islam. Kalau kita bersabar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang banyak. Kemudian seterusnya istri mulia bila suami mau mendidiknya. Istri itu akan mulia dan akan sejuk hatinya apabila suami mau mendidik. Makanya ketika kita mencari pasangan, cari suami yang orang ahli ilmu. Ya, yang bersabar, yang punya ilmu dia, yang hidupnya dia sifatnya dia qanaah yang menerima pemberian Allah taala yang ada maka ini akan menyejukkan jiwa dari eh, menyejukkan jiwa istri itu sendiri maka si harus mempelajari dan mungkin yaitu antum semuanya sudah berkeluarga namun tidak ada salahnya apabila kita saling ingat mengingatkan bahwa Allah menjadikan wanita lain dengan laki-laki maka wanita itu punya sifat-sifat yang jelek tapi sifat jelek itu bisa diperbaiki. Ya. Sifat yang jelek ini adalah uh, sifat yaitu kurang agama, ibadahnya kurang. Bukankah ketika haid melahirkan dia tidak berpuasa, tidak sholat? Maka dengan justru kurangnya sholat, kurangnya berpuasa, menunjukkan kekurangan agamanya. Dan orang itu kalau kurang agamanya juga kurang nanti akhlaknya. Nah. Lihat orang yang senantiasa sholat lain dengan sholat yang jarang-jarang. Orang yang senantiasa berpuasa lain dengan yang tidak berpuasa dia. Yang nomor dua wanita itu kurang akalnya. Makanya tadi pembagian waris satu banding dua. Maka Allah Ta'ala ketika yaitu menjadikan wanita seperti ini Allah menjadikan laki yaitu hambanya laki-laki dilebihkan kekuasaannya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Maka Allah menjadikan laki-laki memiliki kelebihan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Maka laki-laki hendaknya dia yang membina, yang membimbing istrinya, yang membimbing wanita itu. Dan juga wanita hendaknya mau dibimbing. Ya. Mau diajari karena kurang akalnya, orang kurang akal maka menerima nasihat bagi orang yang Allah berlebihkan akalnya. Maka wanita yang kurang beribadahnya maka dia menerima nasihat bagi orang yang Allah lebihkan ibadahnya agar tertutup kekurangan itu dengan orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala yaitu kelebihan ilmunya, kelebihan kekuatan yang lain adanya kerjasama wa ta'awanu alal birri wa taqwa dan tolong menolonglah kepada perbuatan baik dan juga ketakwaan. Jika kita disuruh tolong menolong kepada saudara kita sama kaum muslim, bagaimana tidak tolong menolong dengan si istri kita yang setiap hari membantu kita? Bagaimana kita tidak tolong menolong dengan suami kita yang setiap harinya membantu kita? Maka jika Allah Ta'ala yang menyuruh kita tolong menolong sesama kaum muslimin lebih. Kita utamakan tolong menolong kepada istri kita dan juga kepada suami kita Nah, dengan inilah perlu difahami oleh kaum laki-laki ya, bahwa kita punya istri mempunyai keanehan, mempunyai watak yang beda dengan wataknya kaum pria. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semuanya di dalam hadisnya yang sahih apa katanya beliau? wastausu bin nisa'i khaira pergaulilah wanita Ya, maknanya pergaulilah kaum wanita itu dengan baik maknanya kumpul istrimu itu dengan baik berwasiatlah nasihatilah istrimu itu dengan yang baik nasihatilah putri-putrimu ibumu juga yang baik kenapa Fa'inna innahunna khulikna min dhilain ini sebabnya karena Allah menciptakan wanita itu dari tulang yang bengkok. Kita tahu tulang. tulang itu lain dengan kawat. Nah, lain dengan besi yang mudah untuk dibengkokkan. Fa'innahunna khulikna min dilain. Karena Allah menciptakan wanita ini dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in minadzila'i a'lahu. Paling bengkoknya tulang paling atas rusutnya. Ya. Jadi Hawa dijadikan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusutnya Nabi Adam yang atas. Apa katanya beliau? Fa'in zahabta tukimuhu. Jika kamu meluruskan seketika dengan keras ya, tulang, jika diluruskan dengan keras ya, nah, kasar tahu berarti kamu mematahkan tulang itu. Apa kata istri? Dah, Kembalikan saya, ini ke ibu saya aja. Pulangkan, tidak peduli dia itu bagaimana, ya banyak bagaimana nantinya enggak. Karena memang pendek akalnya dia daripada gini, saya pulang salah. lah. Gitu. Ya. Makanya sang suami yang Allah lebihkan mentalnya dan pikirannya dan ilmunya bagaimana tulang itu bisa lurus sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Dan jangan dibiarkan, dibiarkan bengkok dia. Maknanya wanita itu kalau dibiarkan tidak dididik lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Dan itu kenyataan yang ada. Berapa banyak kaum suami kurban karena seistrinya? Jadi ini harapan kita sebagai suami yang muslim punya pekerjaan yang sangat mulia. Maka tulah yang bengkok itu luruskan tapi pelan-pelan. Nah, ketika sekiranya dia akan timbul kemarahannya, nah kita tahan dulu. Pagi kita luruskan, siang nanti bengkok lagi dia. Siang kita luruskan, sore bengkok lagi nggak apa-apa. Ini memang ini, ini istri saya bengkok seperti ini. Nah, kita luruskan pelan-pelan lah gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita menasihati tiga kali lebih banyak mana pahalanya dengan sekali? Tiga kali. Nah, kita teringat dengan pahala. Jangan kamu itu loh tadi itu sudah diingatkan kok sekarang kembali. Nah, ingat hati sini. Sekarang gua begini lagi. Nah, ya nggak apa-apalah. Saya mencari pahala di sisi Allah Taala ini ini betulkan ini anaknya mandikan dulu ya ini sholat dulu begitu dia jadi kita jangan kita itu mengenang repotnya atau sulitnya saja tapi kita harus mengenang pahala di sisi Allah itu yang membuat kita gembira karena itu di dunia seperti ini tidak ada istri yang murni, nggak berbuat jahat, nggak ada. Nah, sudah kotarola yang seperti itu. Beda lagi nanti kalau sudah istri itu dia mukminah di surga lain lagi. Watak-watak seperti ini sudah tidak ada. Azwajul harus dibersihkan oleh Allah Taala dari sifat yang tidak baik, dari bau yang tidak baik, dari kotoran yang lain dibersihkan. Nah, tapi dunia seperti ini karena ujian. Nah. Nah, ini yang harus kita fahami supaya kita hidup ini walaupun dia punya kemampuan punya hak untuk menikah lagi cerai lagi menikah lagi tapi tahuilah wanita sifatnya seperti itu bukankah pernah istri Rasulullah SAW ada masalah dengan beliau tapi karena paling banyak beliau akhlaknya terhadap keluarganya ketika ada yaitu Zainab yaitu memberi ya sayangnya kepada beliau ketika Rasulullah SAW berada di Aisyah rumahnya Zainab mengirim dia makanan di dalam piring ketika disampaikan di hadapan beliau ditampil oleh Aisyah pecah piring itu tapi beliau diam dipilih oleh beliau subhanallah dipilihnya ya ini piring yang baru kasihkan Zainab ya jangan bicara apa-apa ya ini ini pilih dimakan ya dimakan ya jadi makanan yang jatuh dibersihkan kotorannya dimakan. Begitu lembutnya Rasulullah SAW. Kenapa? Biar tahu watak wanita. Kalau dipukul yang lain yang rugi beliau sendiri. Ya. Dan yang dipilih subhanallah pilih sendiri. Deh. Maka bagaimana menjadi suami seperti yaitu akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau paling baik paling baiknya orang terhadap keluarganya yang nanti akan dijelaskannya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairu wa ana khairukum li ahli paling baiknya orang adalah orang paling baik dengan kerabatnya, dengan si istrinya, dengan si suaminya. Dan saya orang paling baik dengan istri saya, subhanallah. Ada orang dengan orang lain baik ya, dengan keluarganya sendiri tidak baik, keliru. Berapa banyak seorang wanita yang dia duduk-duduk dengan wanita yang oh suamimu itu bagus kalau suami saya itu bakhil, kikir dia suka merotangan dia. Padahal suami wanita itu nggak ngasih apa-apa dia. Nah, ya makanya paling baiknya ibu-ibu tidak kumpul-kumpul dengan ibu-ibu kecuali dalam keadaan darurat karena mulut ini sering keluar dia dan dipimpin oleh teman-teman kita yang jahat ini maunya mengungkap kejahatan si istri atau kejahatan suami tidak boleh. Itu baju kita bagaimana kita ungkapkan di tengah yang lain. Maka jaga rahasia suami. Man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang yaitu menutup rahasianya, menutupi rahasianya orang mukmin, Allah akan menutup rahasianya di dunia dan di akhirat. Bayangkan Allah yang menutup rahasianya. Maka bagaimana kita buka rahasianya si istri? Jangan. Kita buka rahasianya suami? Jangan. Itu kerabat yang paling dekat dengan kita yang banyak berjumpa, yang banyak tolong menolongnya. Maka perlu kita bersabar. Ya. Jadi situ suami hendaknya pandai-pandai mendidik dan kapan saat menasihati si istri. Dicari waktu-waktu yang sebenarnya pas. Jangan saat pada capeknya dia lalu kita nasihati jangan. Sebagaimana si, si istri minta sesuatu kepada suami harus lihat waktunya harus melihat kondisinya nah ya. kita harus tahu apa katanya wa in taraktahu lam yazal awaja kalau kamu ya suami ya kau kau yang kamu biarkan wanita itu kamu tidak memenasihatinya tetap bengkok dia fastausu bin nisa'i khairan diawali wastausu bin nisa'i khairan diakhiri fastausu bin nisa'i khair maka hendaklah kamu bergaul dengan istrimu itu dengan bergaul yang baik, menasihatinya dengan lembut, ya. Kenapa orang menasihati dengan lembut sekalipun mulut itu menolak, tapi kami yakin hati tidak bisa bohong. Iya, memang suami saya itu baik. Dia bicara dalam hatinya walaupun diingkari oleh lisannya karena memang pembohong-pembohong itu lidah ini. Satu saat dia akan minta maaf dia. Ya. Satu saat dia akan menyadari kesalahan. Maafkan. Ketika beberapa tahun baru dia minta maaf. Tidak mengapa. Dan ini paling bagusnya bagaimana apabila suami dia mempunyai ilmu bersabar meneliti istrinya dan putrinya maka wanita itu akan mulia. Ada suatu juga ayat Al-Qur'an memberikan penjelasan Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maka laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi begini, namanya ibu-ibu kita menjumpai suami kita namanya kurang agamanya. Ya. Kurang akhlaknya. Maka kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala wanita yang banyak ilmunya ini bagaimana bisa mendidik si suami, menasihati. Tapi bukan berarti menggantikan pangkatnya suami tidak. Tetap menasihatinya. Ya. ya dengan lembut. Ya karena dia adalah suami kita. Nah, ini ada talent seperti ini ya. sekali Sekalipun kalau dia marah maka jangan dibatasi dengan marah. Ketika marah diam. Ya. Kalau ada orang marah kita diam, tidak ada yang bisa menunjukkan kemarahan kecuali kalau kita diam. Demikian juga ketika suami dia marah perlu kalau kita diam, jangan dibantah dia. Dan kalau satu saat perlu menangis, redah si suami itu. Kalau dia istri menangis dia, dia rendah dia. Tapi kalau suami ini sudah menekor tidak diterima lalu dibantah lagi maka akan naik darahnya dia. Berbahaya. Ya, seperti itu bagaimana kita yaitu hidup supaya tetap enak ya anak kita yaitu senang melihat bapak dan ibu kita karena rukun dan juga yang lainnya ya. Jadi upayakan dengan adanya kesabaran ya dan juga saling tahu ya wasiat mewasiati dengan yang baik maka insyaallah Allah istri kita ya dan juga putra putri kita menjadi wanita yang salihah Insya Allah taala. Nah, selanjutnya kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya karena pentingnya kemuliaan wanita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada haji wada di Arafah tempat berkumpulnya kaum muslimin Wukuf di ya Arafah. Yang mana beliau menyisipkan wasiat penting berkenaan dengan kemuliaan wanita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya? Fattakullaha fin nisa. Ya. Maka takutlah kamu kepada Allah taala, ya, mendidik, kemudian juga memperkali wanita ini atau mengurusi wanita. Wasiat khusus yang Allah berikan pada eh, yang Rasulullah SAW khutbahkan pada saat haji eh, pada saat di Arafah. Beliau berpesan, wahai kaum rijal, wahai laki-laki, maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah ketika mengurusi wanita itu sendiri. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kamu hai suami, karena kamu hai kaum laki-laki, ya mengambil wanita itu atau menikahi wanita itu akhadtumuhu nabi amanillah untuk menjamin keamanan wanita itu sendiri. Kamu menikahi wanita itu bagaimana dia menjadi aman? Bagaimana menjadi ringan yaitu bebannya. Nah. Wastakhlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kamu halalkan farjinya kamu kumpuli wanita itu dengan janjimu kepada Allah Ta'ala dengan akad yang itu di, e, disaksikan oleh sekian banyak saksi. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Dan kamu, hai suami, berhak untuk melarang istri-istrimu. Jangan sampai istrimu itu memasukkan laki-laki yang kamu benci ya, maka si suami punya hak dia. Maka ketika dia mau pergi, nanti kalau si fulan masuk di rumah ini tidak boleh. Sekalipun mahram sendiri. Sekalipun itu mertua. Seandainya suami mengatakan nanti, kalau nah, yang mau datang tidak boleh masuk, ditaati. Ditaati dulu. Ya. Seandainya seperti itu. Karena satu saat ada juga orang tua yang merusak kehidupan menantunya. Ya. Kadang-kadang ada yang merusaknya. Jadi suami yang punya ilmu din insya Allah tidak akan melarang istrinya dari kerabatnya masuk. Melainkan karena ada sebab. Dan orang tua mertua tidak selamanya dia tahu din. Ya kan? Maka ketika sang istri sudah menikah, kewajiban taatnya yang didahulukan adalah taat kepada si suami. Bukan taat lagi kepada si bapak dan ibu karena sudah lepas. Namun berbuat baik kepada bapak dan ibu tetap. Namun apabila dua perintah suami dan juga si bapak atau ibu untuk anak wanita ini maka harus dialukan ketaatan kepada si suami. Sekiranya tidak mungkin dikerjakan tepat waktu yang sama dua-duanya itu. Ya, ini untuk membina kekeluargaan yang bagus supaya kita hidup sejahtera. Jadi suatu saat suami akan melarang nanti kalau saya pergi tidak boleh saudara masuk tidak boleh pamanmu itu sendiri masuk, tidak boleh. Apalagi yang masuk itu bukan mahramnya. Ya. Jadi kita sebagai sang istri, ya sebagai istri yang mulia, ketika ada tamu tahunya suami tidak boleh masuk. Kalau kita tidak dapat izin, walaupun dapat izin kalau itu bukan mahram tidak boleh masuk. Karena setan nanti akan menggoda kita. Tetang mengatakan, hey, eh, itu loh. Tadi ada orang laki-laki masuk di rumah. Kalau si suami dikatakan demikian, bagaimana perasaan hati sang suami? Nah, bisa juga istri menjadi sasaran yang pokoknya. Tapi kalau istri dia menjaga hafidatun, ya, menjaga kehormatan dirinya. Tidak semuanya laki-laki beli masuk dia. Nah, beli masuk atas perintah suami yang itu mahramnya, maka sejuk hati suami ini. Nah, ini juga di antara hal agar kita tidak terjadi yaitu retak dalam kekeluargaan suami istri ini atau pak sutri ini maka nasihat suami yang baik hendaknya kita terima terutama jangan sampai ketika suami ini tidak ada lalu sembarang orang masuk di rumah kita tidak boleh ya karena suami itu pemimpin pimpinan kita kita harus izin dulu bahkan kita juga memberitahu sampai sekarang pun ketika kita ini ada mobil mau dipakai telepon dulu dia kita senang. Jadi kalau istri itu menanya segitu, wah senang kita dihormati ya. Kita diminta pertimbangan, maka insya Allah suami yang baik tidak akan melarangnya permintaan si istri yang baik itu. Tapi perlu memberitahu itu adalah suatu hal yang cukup baik. Ya, ini perlu difahami Maka dengan kesabaran si suami dan ketaatan si istri kepada si suami itu menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Demikian juga Si suami dia hendaknya pula mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ya. Ketika suami melihat ketidakberesan seorang istri, hendaknya dia secepat mungkin ya segera ingat kebaikan, ah, ingat kekurangan si istri itu sendiri. Jadi ketika si istri marah atau yang lainnya, oh iya, memang watak wanita seperti ini. Ya. Satu, jadi ketika, eh, untuk redahnya permasalahan dalam rumah tangga, ketika kita sebagai suami menghadapi si istri kok kurang berkenan, maka teringat ingatlah bahwasanya wanita memang begitu wataknya satu. Yang nomor dua bagaimana kita bersabar. Nomor tiga bagaimana kita menasihati dengan dengan yang baik. Segala sesuatu ayyuhal kalau kita hadapi dengan ilmu sejuk insyaallah. Maka Allah mengatakan wa bil ma'ruf Wahai suami, kumpulah istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna Maka apabila kamu wahai suami Menjumpai watak atau tingkah istri ini Sesuatu yang kamu benci Nah ya. Wahai suami perkawilah Istri itu dengan baik Maka ketika kamu melihat Ada perkataan Yang tidak senang didengarkan oleh suami atau melihat tindakan yang itu tidak senang dilihat oleh sesuami, suami, apa katanya Allah Ta'ala? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaja'alallahu fihi khairan kasira. Boleh jadi kamu lihat yang kamu benci itu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, ya. Maka bekal-bekal seperti ini untuk ibu-ibu dan juga para bapak ya perlu kita mengingat diri karena yang bisa menyelesaikan perkara sengketa dalam keluarga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tunduk dengan perintah Allah taala dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada kesulitan melainkan ada jalan kemu kemudahan ya. Jadi diingat apa katanya Allah taala. Nah, Allah taala memberikan penjelasan kumpilah istri itu dengan cara yang bagus. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu kurang berkenan melihat tingkahnya, bicara yang lain, maka semoga Allah Ta'ala menjadikan seperti itu baik untuk dirimu. Karena orang yang diperlakukan dengan baik, dia akan berbuat baik kepadanya. Ini cara untuk membina dalam satu keluarga. Ya, jadi jangan yaitu kemarahan dihadapi dengan kemarahan, tidak menyelesaikan perkara caci maki dihadapi dengan caci maki tidak tidak menyelesaikan perkara. Tapi Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. kalau ada orang yang bodoh yang mencaci-caci kamu maka ucapkanlah ucapan yang sejahtera ya. Bagaimana ketika istri marah kita menyampaikan yang lembut ya ya marah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa istri saya marah ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan pahala saya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ya. jadi kemarahan jangan dihadapi dengan kemarahan Ya, ketika marah berdiri duduk. Tidak duduk masih marah kan? Masih marah ambil air wudhu. Bukankah api dipadamkan dengan apa? Air maka padamkan kemarahan dengan wudhu. Karena ketika kita wudhu berarti menjauhi syaitan. Ini cara di dalam berkeluarga. Demikian juga ketika cekcok. Ya, ketika dia bentrok, berbeda pendapat dengan anak. Jangan sampai kita mengatakan, oh memang bapakmu itu salah. Abimu itu salah. Kamu jangan ya bagaimana anak merasa dirinya itu salah orang tua betul ya ini abimu kenapa ini karena dia tadi sipu ya kasihan dia ya capek di kerja melihat anaknya seperti ini begini marahnya ya ya kita ya kita harus memaklumi nah, jadi bagaimana jangan sampai nanti anak diajak karena kasih sayang terhadap ibu lalu dicacinya si suami ya itu ayam begini tidak punya tapi yang lainnya jangan karena ini pendidikan yang tidak baik. Tapi bagaimana anak tetap bagaimana dia menghormati yaitu kebaikan si suami eh, si ayahnya itu sendiri atau orang tuanya sendiri. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang, yang sifatnya bagi suami ya apabila dia bersabar mendidik si istrinya maka insya Allah si suami ini akan menjadi baik pula demikian juga si istri juga menjadi baik dan itu insya Allah bisa dibaca sendiri ya tadi karena memang waktunya apa ini terlambat di perjalanan padat dan insya Allah season berikutnya uh, yaitu tanya jawab ditanya jawab silahkan bertanya lewat yaitu WhatsApp juga boleh atau tulisan juga boleh sekarang masih yaitu ada beberapa di meja pertanyaan di sini ada beberapa pertanyaan pertama mohon nasihatnya Ustadz bagaimana cara membimbing anak perempuan usia remaja Tarbiyah seperti apa yang perlu kami orang tua lakukan? Apakah baik jika untuk e, apakah baik jika untuk masa depan diarahkan kuliah sejauh yang ia mau? S1, S2, S3, bekerja, meniti karir ataukah apakah pilihan yang lain dapat kami lakukan agar ia kelak menjadi wanita mukminah soleh. Baik. kalau kita sudah punya putri anu apa itu ikhwan wahwa jadi upayakan kalau putri ini memang paling baiknya itu dididik untuk din paling baiknya karena dia sudah kurang agamanya kurang berakalnya. akalnya kalau dididik dengan pendidikan umum tidak menjamin dia satu dan wanita itu sendiri pada dasarnya kalau keluar itu menjadi fitnah Beliau mengatakan Al-mar'atu idha kharajat istasrafaha syaitan. Oh kama Wanita itu kalau sudah banyak keluar maka disambut, dirayu oleh syaitan. Menjadi fitnah dan juga memfitnah. Maka jika putri kita ya, yaitu dia sudah berumur mamanya ya sudah sekiranya sudah saatnya mau menikah umpamanya. Ya, Kemudian kita punya pandangan ada yaitu pemuda yang baik dinnya. Ya. Alangkah baiknya apabila segera dinikahkan. Ya. Karena menikah menunggu selesai kuliah tidak ada dalil. Mana dalilnya? Bid'ah kan? Bid'ahnya nikah itu. Nah, jangan dulu men kuliah mbaknya belum juga nikah kok kamu nikah dulu nggak sopan. Itu bahasa yang tidak benar. Mana dalilnya harus mbaknya dulu yang menikah? Ya. Jadi kalau dia sekiranya sudah balik dan juga yaitu ada ikhwan atau yang lainnya yang sifatnya dia bagus dinnya, segera menikahkan putri kita itu kebahagiaan dan sudah lepas tanggung jawab kita demikian juga kekhawatiran kita menjadi menipis gitu. Coba Nita kalau dia sebelum belum menikah apalagi dia keluar eh, kuliah yang itu bercampur laki-laki dengan perempuan dan dosennya juga seperti itu dan juga yang lainnya ya maka fitnahnya banyak sekali apalagi sekarang dengan Facebook yang lain ini fitnah-fitnah yang banyak sekali berapa banyak orang sifatnya jatuh kepada perbuatan jahat karena kesalahan di dalam yaitu bergaul itu sendiri kami tidak melarang kuliah kuliah terbaik tapi kalau kuliah dia din ya umpamanya di dia itu di tempat satu lembaga yang sifatnya khusus untuk wanita pengajar-pengajarnya yaitu orang-orang yang dipercaya dalam agamanya ya kemudian juga tidak bercampur ya maka insya Allah itu bagus ya dan juga pada dasarnya wanita ini kalau dia sekolah umum itu nanti akan meninggalkan rumah bagaimana saya punya S2 kalau saya harus mengajar anak didik anak saya dan umumnya anak itu dididik oleh kaum kaum buruh ya kalau kita mau mengambil sarjana untuk mendidik anak kita, kita nggak kuat untuk membiayai. Paling perlu orang-orang yaitu orang-orang yang sifatnya ya agamanya ringan, akalnya ringan. Dia bagaimana anak kita kita titipkan kepada orang yang tidak punya ilmu tin, tidak punya adab dan juga yang hanya sekedar untuk menggendong yang lainnya. Sedangkan kita yang dilebihkan oleh Allah Taala yaitu din yang, yang lainnya yang itu mestinya berhak untuk mendidik anak kita. Ya. Jadi yaitu e, dengan zaman seperti ini yaitu tidak mendukung kecuali apabila memang pendidikan itu memang lepas ya dari yaitu pisah laki-laki perempuan dan juga dosennya dia orang-orang yang beragama yang dia bisa bertabir yang juga menyampaikan din dan juga yang lainnya mungkin itu bisa ya tapi kalau sekedar kita jumpa secara umum kami rasa kurang mendukung dalam pendidikan agama karena tadi dimaksudkan bagaimana menjadi wanita yang salihat, yang kafidat, yang kanitat. Ya. Ini butuh ilmu, semuanya itu butuh ilmu. Bagaimana menjadi wanita yang salihat sedangkan dia sendiri tidak mengetahui amal yang saleh? Bagaimana menjadi wanita yang hafidat yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan dia tidak tahu bagaimana cara menjaga kehormatan dirinya dengan dinul Islam? Nah, wallahu ketika melihat kemungkaran suami dan anak di rumah sebagai istri atau ibu yang sebaiknya dilakukan bagaimana panggil suami sisi sini sini sebentar kita panggil jangan didengarkan anak gitu. misal lagi jangan dicaci lah anak seperti itu jangan dicaci ya, jangan di ya itu pukul kan nanti kalau sakit kan orang tua sendiri jangan didengarkan oleh anak jadi kalau anak mendengar, oh, nah umi saya bagus ini. Habis saya tidak baik. Nah, akhirnya apa? Dibenci terus. Ya. Dan satu saat anak ini akan manja dengan si ibunya. Ibunya salah pun akan dibela. Nah, jadi ketika ada satu masalah, taruhlah umpamanya si suami sedang berbuat suatu kurang enak dengan anak, maka kita akan sebentar ini ada perlu ini, tolong sebentar. Nah, dinasihati. Ya. Sekiranya tidak didengar oleh mereka. Demikian juga anak ketika ketika dimarahi oleh orang tua memungkinkan kita yaitu mengajak suami ini belum berhasil anak kita panggil nanti dulu anak aku panggil dulu aku panggil sebentar aja nanti nasihat ini kasihan aja jangan digitukan gitu ya ini ayam baru datang jadi bagaimana kita sang istri ya bagaimana bisa berbuat baik kepada suami pada saat yaitu suami sedang bertengkar dengan anaknya dan dicari sebabnya apa karena orang marah itu mesti ada sebab Berkelahi pun juga ada sebab. Caci mencaci juga ada sebab. Maka kalau kita tahu sebabnya, tahu solusinya. Sekarang ketika suami datang marah, kenapa marah dia? Catat dia. Oh ya, marah karena terlambat saya Masa belum. Nah, ini apa itu karena berserakan di rumah. Catat dulu dia masih besok lagi tidak terulang lagi. Demikian juga ketika istri marah juga harus kita pahami. Kenapa istri kami marah? Nah, perlu ini kenapa sih marah ini apa oh ini ini nah nah kita perlu untuk menyelesaikan perkara dengan dua orang dan Allah mengatakan wirum fil amri bermusawarah nah, ya karena musyawarah ini membawa satu kebaikan ya dan juga tunjukkan ayatnya ketika suami salah ini ayatnya loh ketika istri saya ini surat An-Nisa ayat nomor sekian nah jadi merasa bahwa yang menasihati bukan suami tetapi yang menasihati adalah firman Allah taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai istri atau ibu yang eh, enam saat itu sudah. Baik, enam. Kemudian berikutnya di dalam Al-Quran digambarkan surga untuk para laki-laki yang diberikan bidadari. Bagaimana gambaran surga untuk para wanita. Ya. Nah kalau Allah Ta'ala menjelaskan tentang bida yaitu bida dari maka laki-laki pun juga laki-laki yang bagus yang indah karena Allah mengatakan wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat ya? maka wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi ketika disebutkan bidadari, maka sebaliknya pula wanita akan ridha dengan yaitu yaitu dengan suaminya yang baik. Disebutkan banyak disebut bidadari ya. Karena apa? Karena yang banyak membutuhkan adalah laki-laki. Jadi ketika Allah mengatakan zuyina nasi hubbus sawat minan nisa, maka Allah menghiasi manusia senang dengan wanita. Bukan berarti wanita tidak senang dengan laki-laki. Kebalikannya jika demikian, jika Allah membuat senang laki-laki itu pada wanita, maka wanita juga senang apabila disenangi oleh laki laki-laki. Jadi dibuat indah pula, ya. Jadi ketika di dunia kok suaminya memang cacat yang lain, di akhirat dikembalikan semuanya menjadi indah. Ada wanita yang sudah tua bangka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, udu'uni Anakku nafil jannati ya wahai nabi doakan aku masuk surga ya apa kata beliau tidak ada wanita seperti kamu masuk surga menangis wanita begini loh wanita masuk surga itu akan dibuat muda lagi wakawa iba atroba gadis-gadis yang sebaya tidak ada orang tua lagi dan laki-laki yang tua menjadi muda lagi subhanallah Allah maha kuasa jadi jangan sampai nanti dan itu kalau bidari seperti itu bagaimana nanti bidadaranya ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita indah untuk suami, maka Allah membuat wanita itu senang pula dengan suaminya. Dan tidak ada yang iri saat itu. Karena Allah mencabut sifat-sifat yang jelek bagi orang yang ahli surga. surga. Wallahu alam dan ini masalah urusan urusan yang gaib. Nah, yang perlu kita fahami apa adanya yang jelas apa yang disampaikan oleh Allah taala untuk kita semuanya kenikmatan surga hanya sekedar pemberitahuan hakikatnya akan di, kita lihat apabila insya Allah kita mohon kepada Allah apabila kita dimasukkan di dalam surganya. Bismillah. Nah. Bagaimana cara berumah amalah dengan sepupu dan ipar yang berbeda jenis dengan kita? Ya, maka beliau mengatakan alhamdu al mautu, saudara ipar itu membawa mati. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau kita yaitu punya istri. Terus ada di istri, di hati ini tempur terus dia. Tidak bisa tidak. Karena itu memang sudah senatullah. Maka bagaimana upayakan ya apabila belum punya rumah ya menyewa ya yang sifatnya atau kita bisa menjauhinya. Ya diaturlah si istri jangan sampai yaitu bagaimana yaitu menyuruh adiknya untuk belanja yang lainnya ya karena apa beliau mengatakan alhamu al mautu kerabat dekatnya suami itu membawa maut paman yang membawa maut saudari ipar yang membawa maut dan juga yang yang lainnya ya jadi kita atur bagaimana hidup ini agar tidak terjadi kesenggangan karena berapa banyak sering terjadi ya karena itu tadi ketika yaitu suaminya membonceng adiknya ya Bonceng. Akhirnya apa? Terjadi setan itu membujuknya. Uh, adikmu yang paling cantik dia. Dan juga yang lainnya. Ya. Maka ini perlu kita kembalikan kepada dinul Islam. Dan apabila orang tua yang menyuruh kita masih untuk berkal dalam satu rumah. Bagaimana diupayakan istri kita ini ya tidak bertemu dengan saudara iba, eh, saudara suami agar tidak terjadi satu fitnah. Wallahualam. Bolehkah kita berkumpul dalam tempat yang sama? Nah, tempat sama saling lihat melihat tidak boleh. Tapi kalau rumah itu besar kemudian kita punya kamar tersendiri dan juga si suami ini memang belum mampu untuk menyewa rumah dan juga bisa terjaga kehormatan diri kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni apa yang belum dimampu oleh suami kita. Namun apabila kita mampu, pindah itu lebih utama. Misalnya dalam satu Idul Fitri biasanya kita berkumpul dalam satu rumah. Ya satu rumahnya kalau bersama dengan suami dan kita menutup wajah kita nggak apa-apa. Nah, dan tapi kita tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang itu bukan ya atau mahram sementara. Mahram sementara itu seperti kita berjabat tangan dengan saudari istri kita tidak boleh. Walaupun tidak boleh kita nikahi tapi suatu saat bisa dinikahi. Kalau istri itu meninggal dunia. Ya. Jadi yang penting kita boleh ya kita bagaimana berjabat tangan dengan orang yang sukanya boleh kita berjabat tangan. Kenapa ada satu hadis kepala manusia ditusuk dengan besi. La ayyuta ahadikum. Seandainya salah satu di antara kepalamu ditusuk dengan besi, tembus sampai dubur itu lebih ringan dosanya daripada menyentuh wanita yang bukan makhluknya dan beliau berbaiat hanya dengan ucapan membaiat wanita ketika wanita mengulurkan tangannya enggak aku membaiat kamu dengan ucapan bayak tuki aku baiat kamu ya agar kamu yaitu tidak menyekutukan Allah taala tidak mencuri tidak membunuh anak dan juga tidak berbuat dan juga yang lainnya ya ini penting ya jangan sampai nanti keluar dari Idul Fitri yang mana amal kita baik pada bulan Ramadan kemudian berkurang karena dosa yang dilakukan setelah Idul fitri. Naudzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya mungkin ini ada beberapa ini ya, kita lihat dulu. Ada pertanyaan seperti apa kewajiban anak perempuan dan laki-laki terhadap orang tuanya dari sisi ma ma materi. Kalau anak laki-laki dia memang orang yang mampu dan orang tua itu miskin, ya. Maka membantu orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau anak tidak mampu dia membantu yaitu secara material, sedangkan bapak sangat membutuhkan, maka tidak boleh sang anak lalu dia yaitu kesana kemari hutang untuk membantu orang tuanya ya hutang boleh tapi sekiranya kita bisa membantu karena Allah mengatakan fattakullah mas namun apabila anak ini dia mampu ya, duitnya lebih ya kemudian anak ini dia mau menghajikan orang tuanya tidak mengapa si istri yang mengatakan kenapa kamu hajikan orang tuamu ya kadang-kala ketika yaitu suami memberi sesuatu timbul dalam perasaan si istri kenapa orang tua saya tidak dikasih kadang-kadang muncul benih seperti itu ya maka kita sebagai sang suami hendaknya juga bisa melihat watak si istri. Kalau watak si istri itu suka dia iri hati. Nah, ya, bagaimana memberi sesuatu yang sifatnya tidak ketahuan oleh si istri. Karena itu harta kita sendiri. Tapi kalau istri itu dia mempunyai hati yang lapang dia yang dan juga ramah dia dan juga eh, senang apabila suaminya bisa membantu yaitu kerabatnya maka itu baik karena kita memberitahu dan istri itu ridha menunjukkan menggembirakan suami pula dapat pahala pula ya jadi di sini masalah urusan tentang masalah material yaitu sebetulnya kewajiban untuk membantu orang tua dari sisi material itu ketentuan yang nas itu tidak ada tapi kalau orang tua itu memang tidak mampu maka anak yang dibesarkan oleh orang tuanya alangkah baiknya apabila mengetahui orang tuanya dalam keadaan miskin dia membantunya. Bagaimana hak dan kewajiban saudara perempuan terhadap saudaranya yang lain atau sebaliknya? Saudara perempuan wajib menasihati saudaranya laki-laki apabila salah. Ya. Jadi saudara perempuan dia menyentuh bagaimana dengan adik-adiknya laki-laki menasihatinya ya Apabila dia sudah mampunya untuk bekerja, suruh bekerja dia supaya tidak menggantungkan kepada orang tuanya atau yang lainnya. Jadi kenapa sudah perempuan tidak wajib untuk menafkahi saudara laki-lakinya? Kecuali kalau kita tahu wanita ini yaitu mendapatkan harta yang cukup, kemudian diizinkan juga oleh suami, eh tidak apa-apa kebutuhan adikmu apa. Ya, memberitahu nanti aku akan membantu. Baik, dan itu adalah kebaikan suami yang harus kita yang sebagai istri harus mensyukurinya. Wallahu a'lam. Kemudian juga berikutnya bentar ini. Kalau wanita lebih utama sholat di rumah, apakah sholat tarawih juga lebih utama dilakukan sendirian di rumah? Iya. Jika sholat wajib lebih utamanya di rumah, maka sholat sunnah pun juga demikian. Cuma suami tidak boleh melarang istrinya mau sholat di masjid dengan syarat apabila si istri itu bisa menjaga kehormatan dirinya. Tapi walaupun demikian, sholat di rumahnya lebih utama, lebih utama. Dan keutamaan ini perlu difahami untuk umat ya, bukan karena ke masjidnya, bukan karena jumlahnya, tapi karena perintahnya Allah Taala paling banyak sholat itu di rumah sudah kan, ya. maka wanita yang sholat di rumahnya dia lebih utama daripada sholat dia di masjid sekalipun sholat di masjid boleh ya dengan syarat tidak pakai parfum dan juga tidak memperlihatkan keindahan dirinya nah wallahualam seandainya seorang gadis yang menikah dengan seorang pria sedangkan kedua orang tua gadis tidak hadir jadi tidak ada wali. Apakah pernikahan ini sah? Tidak sah. Karena ada hadis lah nikah khailah biwaliin. Tidak sah wanita itu menikah tanpa wali. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya, tidak bisa menikahkan keluarganya. Kecuali apabila wanita ini ayahnya kafir atau semuanya kerabatnya kafir, maka walinya adalah waliul amri. Nah, dan ini perlu dipahami karena sebagian banyak eh, sebagian dari kaum muslimin ada yang sifatnya berbaikat ini dan itu menganggap orang tuanya karena tidak berbaikat dikatakan kafir sehingga harus diwali atau dinikahkan oleh yaitu mursidnya atau pimpinan organisasinya maka ini adalah tidak benar karena namanya wali adalah orang tuanya sendiri bukan orang tua angkat orang tua sendiri itu namanya wali dia kalau tidak ada maka kakeknya dia kalau tidak ada maka pamannya tidak ada, maka saudara yang tidak ada, maka anaknya dia. Selagi anak itu sudah balik. Jadi tidak wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan yang lain dan tidak boleh minta dinikahkan oleh orang lain selagi walinya masih ada. Kecuali wali ini umpamanya dia ya menyerahkan kepada hakim ya maka boleh karena itu ada penyerahan adalah naib wakil dia wallahu alam baik insyaallah nanti akan kami jawab yaitu lewat WhatsAppnya, apabila ada waktu ya, dan kami cukupi sekian dulu dan maaf tadi terlambat perjalanan cukup jauh dan padat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan menjadi suami dan juga istri yang salih dan solihah sehingga diridhoi oleh Allah taala dan menjadi suami dan juga istri di dalam surga pula.